Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. <clears throat> Selalu kita memuji Allah, zat yang paling pantas untuk dipuji, dicintai, ditunduki dan ditakuti. Karena memang kata kuncinya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah. Dan dengan kalimat pujian ini alhamdulillah segala kebutuhan kita akan dipenuhi di dunia dengan segala kenikmatan dan kebutuhannya dan di akhirat dengan masuk dalam surga. Juga kita menyatakan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah Sang Pencipta sehingga kita punya panduan hidup mengetahui mana halal dan haram yang diinginkan oleh Sang Pencipta dan akhirnya kita akan mendapatkan ridha manusia yang terbaik yang telah ditunjuk oleh Allah menjadi penutup para nabi dan rasulnya dan diberikan salam hormat kepadanya <clears throat> maka sangat wajar kalau kita sebagai pengikut yang setia selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Melanjutkan bahasan kita Minhajul Muslim dan kita pada malam ini masuk ke masalah adab-adab dan hak sesama muslim. Setelah panjang lebar kita membahas pada pertemuan yang lalu masalah hak terhadap tetangga atau adab terhadap tetangga. Kalimat di sini mengatakan adab-adab dan hak-hak sama muslim <clears throat> yang dimaksud sama muslim adalah semua orang yang syahadat dari suku manapun dia. Karena dalam Islam tidak ada perbedaan antara orang Arab dan Ajam kecuali dengan ketakwaan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, La farqa baina Arabi wa ajabin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara turunan Arab Bukan karena misalnya Nabi Muhammad SAW dari orang Arab lalu kita mengatakan oh saya turunan Arab sama dengan Nabi yang lainnya tidak. Ini sama sekali tidak ada dalam Islam. Kata Nabi SAW tidak ada perbedaan antara Arab dan Ajam. Ajam adalah semua selain orang-orang Arab kecuali dengan ketakwaan, kecuali dengan kepatuhan dan ketundukan. Walaupun dia turunan Arab tapi kalau dia <clears throat> orang yang bermaksiat kepada Allah maka bisa saja nasibnya seperti Abu Jahal, Abu Lahab tapi orang yang bertakwa kepada di antara mereka maka seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajmain. <clears throat> Setiap orang yang syahadat saudaraku dari suku manapun dia adalah saudara kita dan harus kita berikan hak-hak mereka. Ada hak-hak syar'i. Kenal atau tidak kenal, tetap harus kita memberikan haknya. Apalagi kalau dasarnya punya hubungan kerabat atau punya hubungan kenalan, maka itu lebih besar lagi hak mereka. Kalau muslim secara umum saja punya hak, maka apalagi kalau yang punya kenalan atau sudah jadi kenalan kita atau punya hubungan kerabat. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, <clears throat> seorang muslim percaya bahwa saudaranya mempunyai hak dan adab-adab yang harus dipenuhi. Maka ia berkewajiban menjalankan dan melaksanakannya terhadap saudaranya sesama muslim dan meyakini bahwa ini merupakan ibadah kepada Allah yang maha tinggi dan maha pemurah dan untuk mendekatkan diri kepadanya. Hak-hak dan adab ini telah diwajibkan oleh Allah yang Maha Tinggi kepada setiap muslim untuk dilaksanakan terhadap saudaranya sesama muslim sehingga tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan ibadah kepada Allah dan sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Di antara hak-hak dan adab tersebut adalah yang pertama, <clears throat> ini banyak ya, puluhan jumlahnya. Kita akan mulai dari malam ini dan insya Allah beberapa pertemuan ke depan karena memang ini cukup banyak. Yang pertama adalah hak muslim. Kenal atau tidak kenal. Mau dia turunan Arab, mau bule, mau orang Melayu, mana saja yang penting dia muslim mengucapkan salam kepadanya saat berjumpa sebelum mengajaknya berbicara yaitu mengucapkan assalamualaikum tentu lebih hebat lagi lebih sempurna mengatakan warahmatullahi wabarakatuh Yang sudah pernah kita sebutkan assalamualaikum artinya Semoga keselamatan di dunia dan di akhirat selalu bersamamu. Warahmatullah, semoga rahmat Allah, rahmat ini karunia. Karunia pemberian yang di atas daripada keinginan seseorang. Itu namanya karunia, makanya kalau anak baru dibahasakan kan dikaruniakan anak. Kalau seseorang diberikan sesuatu yang di atas kemampuan dia, di atas daripada kebutuhan dia, maka dikatakan dia diberikan karunia. Bahasa Arabnya rahmat. Jadi kalau kita bilang warahmatullah, semoga selalu rahmat bersamamu. Artinya karunia Allah selalu bersamamu. Dan karunia saya sudah katakan tadi pemberian yang di atas kebutuhan seseorang. Wa barakatuh dan semoga berkah selalu bersamamu. Berkah artinya selalu cukup. Selalu cukup. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak ada makanan yang diletakkan untuk dua orang kecuali cukup untuk tiga orang. Tidak ada makanan yang diletakkan untuk tiga orang kalau cukup, cukup kali cukup untuk empat orang dan seterusnya. Karena Allah berikan keberkahan. Contoh berkah misalnya kalau ada orang gajinya cuma satu juta, dua juta, tapi tinggal bersama istrinya, anaknya, mertuanya numpang, cukup. Itu namanya berkah. Jadi pengucapan salam itu sangat penting saudaraku. <clears throat> Jangan pernah main-main dengan masalah itu. Selalu ucapkan, kenal atau tidak kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terus. Dan itu hak seorang muslim. Kita kalau ucapkan memberikan hak muslim, saudara kita dapat pahala. Kita kalau ucapkan juga salam Assalamualaikum dapat 10 pahala. Warahmatullahi 10, wabarakatuh 10. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada beberapa sahabat yang masuk dalam majlis beliau <clears throat> Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang masuk ke dalam majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengatakan <clears throat> Assalamualaikum. Lalu Nabi SAW menjawabnya, setelah itu beliau mengatakan, Lahu asyarah. Orang ini dapat 10 pahala. Masuk yang kedua mengatakan, Assalamualaikum warahmatullah. Ditambah warahmatullah. Kata Nabi SAW setelah menjawab, Lahu isyrun. Orang ini dapat 20 pahala. Datang orang ketiga mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dilengkapkan maka Nabi SAW menjawab dan mengatakan lahu thalathun. Orang ini dapat 30 pahala. Untuk apa kita haramkan diri kita dari 30 pahala? Ucapkan salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan saya tekankan kepada semua jemaah saya. Di rumah tangga juga saya saya terapkan masalah itu. Kalau masuk ke kamar anak, Anda yang menjadi ayah dan jadi ibu, berikan salam kepada anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu maknanya kan? Semoga keselamatan dunia akhirat selalu bersamamu. Semoga karunia dari Allah, pemberian di atas kebutuhanmu selalu dipenuhi. Semoga selalu berkah cukup buat kamu. Kenapa nggak diucapin ya? Harus diucapin. Suami istri kalau ketemu salam, telepon, salam. Orang masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam masjid. Subhanallah, saya lihat di Saudi ini luar biasa Sampai orang masuk ke bus, salam. Orang masuk ke kereta api, salam. Orang masuk ke pesawat, salam. Kita mungkin anggap aneh gitu. Ya. Orang naik ke lift memberikan salam. Saya pernah di salah satu pasar di Jakarta ini saya naik lift, begitu saya masuk saya lihat kayaknya muslim nih banyak laki-laki. Saya salam wajah saya dilihat aneh. Siapa orang ini salam? Seakan-akan salam hanya untuk orang yang dikenal. Padahal itu luar biasa salam itu. Sampai kata Nabi SAW kalau dua orang muslim sedang berjalan dan dipisahkan oleh pohon atau batu lalu bertemu hendaklah salah seorang di antara mereka mulai memberikan salam. Memberikan salam 30 pahala, pahalanya besar dan juga kata Nabi SAW tentu orang yang menjawab salam juga sama ya. Dan kata Nabi SAW maukah eh, tidak kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling Eh, sampai kalian beriman dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Jadi syaratnya masuk surga beriman dulu. Syaratnya beriman kalian harus saling mencintai. Maukah saya tunjukkan kalian bagaimana saling mencintai karena Allah? Maka kata beliau, "Absyus salam bainakum." Sebarkan salam di antara kalian. Abdullah bin Umar teman-teman sekalian radhiyallahu anhuma dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, banyak sahabat-sahabat Nabi itu mereka kadang-kadang kalau sudah selesai zikir paginya, sudah selesai baca hizib Qur'annya, sudah selesai ibadah-ibadah yang memang harus dikerjain, mereka sengaja keluar dari rumahnya hanya untuk memberikan salam. Dari rumahnya ke pinggir jalan, salam 10-20 orang balik lagi. Kalau 10 orang saya sudah 300 pahala. Dan ada hadis Nabi SAW yang berbunyi tidak ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya muslim yang lain kecuali di atas kepalanya malaikat mengatakan wala kamithluhu wala kamithluhu kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Jadi kalau kita bilang Assalamualaikum, keselamatan untuk dunia akhirat, maka malaikat mengatakan kau akan dapat yang sama. Warahmatullah, semoga selalu Allah penuhi berikan pemberian di atas kebutuhanmu. Juga malaikat mengatakan kau akan dapat yang sama. Wabarakatuh, semoga selalu berkah dan cukup. Malaikat juga mengatakan kau akan mendapatkan yang sama. Kalau 10 orang kita berikan salam teman-teman sekalian atau 20 orang, maka berapa banyak pahala yang kita bisa dapatkan dan berapa banyak doa malaikat yang kita dapatkan. Doa kita kepada Allah bisa diterima bisa tidak, tergantung syarat dan rukunnya. Tapi doa malaikat mustajab. Karena mereka tidak bermaksiat kepada Allah sang pencipta, gitu kan? Jadi ini harus kita sebarkan teman-teman, hidupkan satu sama yang lain dan lengkapkan salam itu. Tulis SMS kah, WA BB BBM apa saja, semua itu harus kita berikan salam, ya. Ditulis salam tersebut dan diusahakan lengkap salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan? Itu jauh lebih baik. Ya. Begitu juga pada saat orang menjawab, memberikan salam, kita jawab. <clears throat> Di sini dikatakan, dan dia menjabat tangannya bila sesama jenis. Menjabat tangannya bila dia sesama jenis. Salaman. Kita lebih dulu sodorkan tangan kita. <clears throat> Dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan, tidak ada dua orang muslim yang berjabat, berjabat tangan. Sesama jenis ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan tidak ada dua orang muslim yang berjabat tangan kecuali pada saat mereka menarik tangan masing-masing berguguran dosa-dosa yang ada pada diri mereka. Gugur dosanya. Lalu kenapa nggak salaman? Kita manusia salaman, hidupkan itu. Ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menyodorkan tangannya lalu kemudian dibalas dengan ucapan oleh saudaranya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 86. <clears throat> A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha al aya apabila kalian dihormati dalam dengan suatu penghormatan ucapan salam maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa dengannya juga sabda Nabi SAW dalam salam ada adab-adabnya. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari nomor 6232 dan Imam Muslim 2160. Yusallimur rakibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qalilu 'alal kithir. Hendaklah yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki, yang berjalan kaki kepada yang duduk dan yang sedikit kepada yang banyak. Ada riwayat lain mengatakan dan yang lebih muda dan yang lebih muda kepada yang lebih tua. Dan ini sebagian ulama mengatakan ini berurut. Orang yang jalan, orang yang di kendaraan memberikan salam kepada orang yang jalan. Orang yang sedang jalan atau berdiri memberikan salam kepada orang yang sedang duduk. Dan orang yang sedikit memberikan salam kepada orang yang banyak serta yang lebih muda memberikan salam kepada yang lebih tua. Kalau bertemu antara misal satu orang tua dengan lima orang muda, masih muda, misal guru di sekolah. Muridnya lima orang, dia sendirian. Maka yang memulai salam siapa? Gurunya. Karena urutannya adalah yang sedikit, yang, ba yang banyak kepada, maaf, yang sedikit kepada yang banyak, guru yang memberikan salam, baru datang yang tua terhadap yang muda. Maksudnya, kalau bertemu antara satu orang tua dengan satu orang muda, yang memberikan salam yang muda tapi kalau bertemu antara mayoritas yang lebih banyak anak-anak, ya, kemudian yang tua lebih sedikit, maka tetap digunakan urutannya hadis. Yang sedikit memberikan salam kepada yang banyak. Ya. Juga dikatakan dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan kalau <clears throat> di sini disebutkan Az-Zain al-Iraqi menyebutkan riwayat ini tapi Syekh Abu Bakar rahimahullah mengatakan saya tidak menemukan tentang riwayat ini. Cuma dia masuk dalam umumnya penguat hadis-hadis tentang salam. Innal malaikat ta'ajjaba minal muslimi yamuru alal muslimi walam yusal, wala yusallim alaih. Sesungguhnya malaikat merasa heran terhadap seorang muslim yang lewat di hadapan temannya sesama muslim lalu dia tidak mengucapkan salam kepadanya. Tentu Syekh Abu Bakar sekali lagi rahimahullah mengatakan saya tidak menemukan riwayat hadis ini tapi beliau menukilnya karena ditemukan dalam tulisan Az-Zain al-Iraqi hanya saja hadis seperti ini karena tidak dimasukkan oleh para ulama dalam hadis maudhu'at, hadis dusta. Cuma secara pribadi belum belum menemukannya dan ini semakna dengan banyak hadis-hadis yang sahih. Maka dipegangi hadis yang sahihnya dan ini dijadikan sebagai pelengkap saja. Nah, memang ada hadis yang serupa dengan ini ya, yang dikatakan tidak ada seorang muslim ya yang terpisah dengan batu atau pohon tadi kemudian bertemu kecuali memulainya dan dalam hadisnya dikatakan yang memulai salam yang lebih baik diantara mereka yang lebih baik diantara mereka juga dalam hadis yang lain riwayat Bukhari nomor 12 dan nomor Muslim nomor 39 kata Nabi SAW wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif engkau selalu mengucapkan salam baik kepada orang yang engkau kenal maupun orang yang engkau tidak kenal jadi ini jelas sekali bagaimana perintah Nabi SAW untuk mengucapkan salam dan biasakan yang teman-teman sekalian, biasakan. Bahkan saya tahu banyak di antara para ulama-ulama kita di Saudi sekarang, mereka tuh menjadikan sebagai sebuah tradisi, kebiasaan bagaimana salam itu hidup di rumahnya. Masuk ruang tamu berikan salam, dan kita tahu juga penting dalam agama, ketemu dengan istri, ketemu dengan suami, masuk ke dapur, bahkan kita disunnahkan untuk mengucapkan salam walaupun orang tidak ada. Walaupun orang tidak ada dalam surah An-Nur Allah sebutkan itu. Fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah. Ucapkanlah salam ya, sebagai kata sambutan dari Allah untuk diri kalian sendiri walaupun tidak ada orang. Dan saya sudah pernah jelaskan hadis Nabi SAW yang berbunyi tidak ada seorang muslim yang memberikan salam pada saat ingin masuk dalam rumahnya walaupun tidak ada orang. Apalagi kalau ada orang lebih besar pahalanya karena orang yang orang yang juga di dalam menjawabnya akan dapat pahala lebih juga banyak gitu dia mengucapkan salam kecuali syaitan di sekitar rumahnya berkata pada teman-temannya tidak ada tempat nginap untuk kalian malam ini dan pada saat dia makan dia membaca bismillah maka syaitan itu akan berkata lagi pada teman-temannya tidak ada makan malam untuk kalian malam ini berarti salam sudah cukup untuk membentengi syaitan masuk ke dalam rumah seseorang jadi hadis ini jelas ya, siapa yang kita kenal, tidak kenal kita berikan salam. Baik, bagaimana Ustadz kalau saya berpapasan dengan seseorang, saya nggak tahu dia ini muslim atau tidak. Ambil hukum umum, zahir namanya, hukum zahir. Kalau kita berada di wilayah mayoritas muslim kayak Indonesia, udah nggak usah ragu, salam aja. Kecuali jelas-jelas ada simbol-simbol, pakai kalung salib misalnya, ada sesuatu yang jelas dia buat dia bukan muslim, itu lain. Tapi kalau jelas-jelas dia ada ya muslim, artinya mayoritas muslim maka kita tidak usah ragu. Tapi kalau antum sedang berada di satu lokasi negara minoritas muslimnya, maka jangan mulai dengan salam. Karena memang ada larangan. Kata Nabi SAW, jangan kalian memulai memberikan salam kepada ahli kitab. Nggak boleh kita mulai. Gitu kan? Dan kalau mereka memberikan salam kepada kita, itu kita hanya mengucapkan wa'alaikum. Nggak lebih daripada itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, pada saat ada beberapa orang-orang Yahudi lewat dan mengatakan Assamu alaikum, Assam artinya kematian buat kalian. Maka Nabi SAW mengatakan wa alaikum. Lalu Aisyah sempat marah mengatakan Assam untuk kalian, kematian untuk kalian dan laknat Allah datang kepada kalian. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Hai Aisyah, tenanglah." Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, tidak Anda dengar apa yang mereka bilang?" Kata Nabi SAW, "Tidak kau dengar apa yang saya jawab?" Saya udah jawab, waalaikum. Kematian buat kalian ya, oh untuk kalian juga. Itu maknanya gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, doa, doa kita kepada Allah untuk mereka di, di, diijabah dan doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diijabah. Jadi apapun doanya orang kafir untuk muslim tidak akan diterima sama Allah. Misal mereka bilang, ya Allah hancurkan muslimin, Allah tidak akan terima. Tapi kalau doa kita untuk mereka bisa diterima. Keluarlah sebuah hukum di sini kata ulama kalau orang non muslim memberikan salam kita mengatakan wa alaikum dan tidak boleh kita lebih dulu memberikan salam. Ini adalah larangan, gitu kan? Sebagian ulama malah lebih tegas mengatakan ucapan salam apapun tidak boleh termasuk selamat pagi kecuali mereka duluan mengucapkan salam baru kita jawab. Kalau enggak enggak. Hadis selanjutnya adalah hadis Nabi saw diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 5212 Ibnu Majah nomor 3703 dan Tirmidzi 2727. Kata Nabi SAW, Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa gufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim bertemu dan saling berjabat tangan melainkan Allah mengampuni keduanya sebelum mereka berpisah. Nah, ini sudah kita jelaskan tadi hadisnya. Jadi dilengkapkan salam itu dengan salam lisan dengan salam tangan. Kemudian juga hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Tabarani dalam Kitabul Ausa dan Abu Nuaim dalam Al-Hilya. Dan ini dikatakan oleh para ulama ada kelemahan dalam sanatnya. Tetapi sekali lagi, karena dia berhubungan dengan banyak hadis yang sahih yang sudah kita sebutkan tadi, maka oleh para ulama dijadikan sebagai pelengkap. Apalagi dia tidak bentrok dengan hadis-hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, Membada bil kalami qabla salami fala tujibu hatta yabda'a bis salam Barang siapa yang memulai dengan obrolan sebelum mengucapkan salam, maka janganlah kalian menanggapinya sampai ia memulai dengan salam. Jadi termasuk adabnya, kalau ada orang langsung, misal istrinya, bapak-bapak sini telepon, begitu kita angkat telepon langsung dia mengatakan, jangan lupa pesanan saya ya. Assalamualaikum dulu. Kita yang ucapkan salam. Ya. Kita hidupkan salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia belum jawab, ucapkan lagi kedua kali. Jangan terima hajatnya sampai dia memulai salam atau menjawab salam. Sama ibu-ibu juga di belakang. Suaminya tiba-tiba telepon minta dimasain sesuatu. Nah ada salam, salam duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarin dia jawab. Ini doa. Kalau orang faham tadi maknanya yang saya bilang teman-teman sekalian luar biasa. Semoga keselamatan selalu menyertaimu di dunia dan di akhirat. Semoga karunia Allah tidak putus-putus untukmu dan semoga selalu berkah dan cukup Masa kita nggak mau doa itu? Kenapa berat sekali? Saya lihat banyak orang begitu, subhanallah. Karena ada kerabat saya lagi naik satu mobil kendaraan sama saya, kemudian dia langsung telepon anaknya, langsung duduk poin, Di mana nak sekarang? Kenapa nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin subhanallah dengan salam itu anak kita dapat hidayah, bukan mustahil. Doanya bagus kok, gitu kan? Apalagi kalau kita satu hari bicara, mungkin teman-teman tahu berapa satu hari berapa kali, berapa orang antum telepon, berapa orang yang kita SMS, berapa orang yang kita WA atau kita BBM berulang-ulang. Kalau kita ucapin salam di antara mereka itu kan luar biasa. Sangat luar biasa, besar sekali fadilahnya dan doanya sampai kepada kita. Jadi ini hak yang pertama, mengucapkan salam dan menjawab salam. Yang kedua, adab dan hak seorang muslim mentashmitnya bila dia bersin yaitu mengucapkan yarhamkumullah Semoga Allah merahmati kalian atau merahmatimu. Yarhamkallah. Semoga Allah merahmatimu. Yarhamkallah ya. Bukan yarhamkumullah itu kecuali kalau jamak. Kalau beberapa orang yang bersin baru kita mengatakan yarhamkumullah. Tapi satu orang yarhamkallah kalau laki-laki, perempuan yarhamkillah. Artinya semoga Allah merahmatimu. Sama tadi artinya. Rahmat artinya karunia. Karunia juga artinya adalah pemberian di atas daripada kebutuhan. Bila ia memuji Allah pada saat bersin dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kalau ada seorang muslim lagi bersin, lalu dia bilang Alhamdulillah. Kenal nggak kenal, kita harus waktu kita dengar, kita mengatakan Yarhamkallah. Lalu yang bersin membalas lagi dengan doa, ya li walak. Semoga Allah mengampuni aku dan engkau. Atau dengan ucapan Yahdikumullah wa yuslih balakum Semoga Allah selalu memberikanmu petunjuk dan memperbaiki keadaanmu. Hal ini berdasarkan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 6224. Ida atasha ahadukum falyakul alhamdulillah wal yakul lahu akhuhu yarhamukum yarhamakallah. Fa idza qala lahu yarham yarhamukum yarhamukum yarhamkullah yarhamukallah falyakul lahu yahdikumullah wa yuslih ba'alakum. Apabila seseorang antara kalian bersin, hendaklah ia mengucapkan semoga atau dia mengucapkan segala puji bagi Allah alhamdulillah, maka hendaklah saudaranya yang, mengucapkan, yang mendengarkan dia mengucapkan mengatakan ya yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Jika dia mendengarkan itu dia juga harus mengucapkan yarham uh, yahdikumullah wa yuslih ba'alakum. Semoga Allah memberikanmu petunjuk dan juga memperbaiki keadaanmu. Abu Hurairah anhu mengatakan apabila Rasulullah SAW bersin, beliau menutupkan tangannya atau ujung bajunya pada mulutnya dan merendahkan suaranya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan juga Abu Dawud juga Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab yang kedua, masalah tashmid, yaitu mengucapkan yarhamkallah kalau seorang muslim bersin. Dan ini dari anak kita masih kecil juga dididik, dilatih, dibiasakan. Istri, ya, suami diingatkan semua. Kalau dia bersin, dia langsung ngomong, bahasakan, bilang alhamdulillah atau sudah bilang alhamdulillah, lalu kemudian kita mengatakan yarhamkallah. Kalau dia sudah dia mendengar dia mengatakan yahdikumullah yuslih balakum. Termasuk adabnya adalah kalau bersin menutup. Kalau bersin menutup baik dengan telapak tangan, sapu tangan, ujung baju Kadang-kadang Nabi SAW menggunakan ujung bajunya atau menggunakan ujung sorbannya. Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau bersin. Tujuannya adalah supaya suaranya tidak terlalu besar dan juga hasil bersin itu yang merupakan kotoran hidung itu tidak mengotori tempat. Kadang-kadang kita kalau orang bersin sembarangan misalnya di masjid seperti ini, sejadanya mungkin atau permadaninya atau karpetnya sudah wangi, tapi kena bersinnya jadi kotor. Harusnya dijaga itu, adabnya begitu. <clears throat> maka alangkah baiknya kalau kita memiliki beberapa lembar tisu yang selalu kita kantongin atau sapu tangan. Sehingga kalau bersin selalu kita menutupnya. Ini adabnya. Jadi disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Saya lihat banyak sekali orang yang tidak peduli dengan ini ya. Main bersin sembarangan. Kadang-kadang subhanallah apalagi kalau lagi flu itu biasanya mengotori tempat, baunya nggak nyaman gitu kan. Jadi alangkah baiknya ditampung di sebuah wadah lalu kita buang. Maka kalau bisa pakai sapu tangan atau kita membawa beberapa lembar tisu. Ini termasuk adab dalam masalah tashmid dan juga ada dalam masalah bersin. Dan juga termasuk adab dalam dalam bersin ini Bapak Ibu sekalian adalah kita dengarkan hadis Nabi SAW di riwayat Bukhari yang berbunyi tentu di buku kita tidak ada ini ya. Sesungguhnya Allah mencintai bersin. Karena kalau orang bersin ya berarti eh, dia memuji Allah, disunnahkan dia memuji Allah, dia mengatakan alhamdulillah. Maka karena Allah dipuji, Allah mencintai bersin itu. Bagi Allah Subhanahu wa taala seperti itu, tapi bagi makhluknya, bagi kita, maka kita akan mendapatkan manfaat. Kita memuji Allah kenapa? Karena keluarnya penyakit. Itu kan bersin penyakit sebenarnya. Makanya tidak ada orang yang bisa menampungnya. Ada yang bisa menahan bersinnya? Susah, nggak bisa. Dia tahan bagaimanapun tetap akan keluar bersin itu. Gitu kan? Itu kenapa? Karena memang keluarnya sesuatu yang sudah menumpuk di daerah otak bagian depan manusia dan ini memang kalau tidak dikeluarkan malah menyebabkan penyakit-penyakit. Ya. Maka dengan kuasa Allah dikeluarkan. Makanya kita disuruh memuji Allah pada saat dia keluar. Yang ketiga menjenguknya bila ia sakit. Adab kepada muslim menjenguknya bila ia sakit dan memohonkan kesembuhan baginya. Ini juga yang hilang dari kita Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita cuma mau menjenguk orang sakit kalau keluarga kita saja atau orang kita kenal. Itu pun kadang-kadang kita nggak jenguk. Padahal menjenguk orang sakit adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Termasuk disunnahkan menjenguk siapapun muslim yang sedang sakit. Tradisi sebagian ulama di Saudi, mereka menjadwalkan dalam sepekan untuk mendatangi rumah sakit-rumah sakit. Mereka datangin kemudian pamit dengan kepala rumah sakitnya, kemudian datang mengunjungi kamar demi kamar, hitungan berapa menit saja, satu dua menit. Cuma assalamualaikum berikan salam, sabar, insya Allah Allah berikan pahala, ada doa yang Nabi SAW ajarkan seperti ini gitu kan Kadang-kadang kalau ada yang konsultasi mereka bertahan sebentar. Memang dilonggarkan setengah jam, satu jam untuk mengunjungi khusus jenguk orang sakit. Karena kalau kita tunggu kerabat kita sakit, teman-teman sekarang sakit itu dengan hikmah Allah selalu lebih sedikit daripada sehat ya. Terbukti sekarang mana lebih banyak orang di rumah sakit atau orang di pinggir jalan? Hah? Di pinggir jalan, gitu kan? Sedikit sekali orang di rumah sakit, karena memang sedikit orang yang sakit itu. Enggak banyak. Kita juga teman-teman, berapa umur kita di sini? Anggaplah orang yang paling muda 30 tahun misalnya. Baik, selama 30 tahun berapa berapa kali kita sakit? Bisa dihitung jari kan? Artinya ada orang memang yang hidupnya mungkin banyak dengan penyakit cobaan tapi umumnya orang tidak. Kalau kita selama hidup, saya bisa tahu diri saya pada saat saya alhamdulillah dari eh, dari umur pertama mungkin saya masih kecil yang saya teringat sampai sekarang bisa dihitung jari saya sakit lebih banyak sehatnya, gitu kan? Maka sedikit orang yang sakit. Nah, kalau untuk mengejar pahala mengunjungi orang sakit, bagaimana caranya kalau kita mau tunggu kerabat kita sakit? Mungkin tidak sakit, gitu kan? Ada orang Masya Allah setahun, dua tahun, lima tahun nggak sakit. Ada orang sepuluh tahun nggak pernah sakit. Ada orang saya temuin Masya Allah nggak pernah sakit malah kecuali sakit-sakit ringan yang tidak butuh untuk istirahat misalnya kan gitu. Paling kita cuma ketemu di jalan gitu. Itu sunnah Nabi saw. Dan juga sunnahnya kalau kita menjenguknya itu untuk membacakan padanya beberapa jenis doa. Di antaranya adalah hadis sahih kata Nabi saw siapa yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit kemudian dia membaca As'alullah al-azim Rabbul arshil azim ayyashfiyaka Tiga potongan doa As'alullah al-azim Aku memohon kepada Allah yang maha agung Rabbul arshil azim Pemilik singgasana yang agung ayyashfiyaka Agar menyembuhkanmu Kalau perempuan ayyashfiyaki As'alullah al-azim Rabbul arshil azim ayyashfiyaka Ini kalau dibaca tujuh kali kata Nabi SAW Pasti Allah sembuhkan selama ajalnya belum datang Jaminan ini nggak pakai resep dokter, nggak pakai profesor, nggak pakai dokter spesialis. Datang, yakin, ucapin, sembuh. Allah pastikan. Kata Nabi SAW, selama ajalnya belum datang, pasti Allah sembuhkan. Baca. Gitu. Saya subhanallah pernah baca doa ini pada nenek saya. Salah satu nenek saya umurnya sudah sangat tua, Masya Allah 90 tahun lebih. Itu udah sesak napas di atas ranjang, gitu kan. Saya lihat sendiri di depan mata saya, subhanallah, lagi sakit parah di kota Makassar waktu itu ke kamar mandi pun sudah nggak bisa. Saya datang sebelum saya ke kampus waktu itu uh, kuliah, waktu S2, kemudian saya masuk ke uh, ke rumah kakak saya yang beliau ada, kemudian saya duduk, saya sambil pejamkan mata, coba saya ingin membuktikan hadis ini. Saya baca doa itu tujuh kali, pelan-pelan. As'alullah al-azim, Rabbul arshil azim, ayyashfiyaki. Satu, dua, sampai tujuh kali. Subhanallah, saya pergi kampus waktu itu. Setelah, setelah itu saya pergi kampus. Kakak saya cerita, semenjak kau keluar, Khalid, sampai sekarang, sampai beberapa bulan, Masya Allah bukan bulan, berapa tahun setelah itu, sehat. Sampai beliau sakit pada saat tiba ajalnya. Dan saya sangat yakin karena pengaruh doa. Bukan karena saya baca, tapi karena janji baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada, tidak ada keraguan. Seorang mukmin tidak pernah ragu dengan janji Allah dan Rasulnya. Gitu kan? Tidak mungkin kita ragu dengan masalah itu. Ini doa. Kemudian yang kedua membaca sambil memegang tempat sakit baik kita sendiri atau orang lain yang sedang sakit tentu di sini kalau mahram kalau lawan jenis atau sama jenis tentunya ini lebih tepat pegang tempat sakit lalu kita membaca tujuh kali juga Bismillah A'udhu billah min syarri ma wajada wa Kalau laki-laki ya. Bismillah atas nama Allah. A'udhu billah. Aku berlindung kepada Allah min syarri dari semua keburukan ma wajada apa yang dia sedang rasakan wa dan dia hati-hati darinya. Kalau kita sendiri kita pegang tempat sakitnya sambil baca Bismillahi a'udzubillahi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ya Allah aku dengan namamu aku berlindung padamu dari apapun yang aku rasakan dan apa yang aku hati-hati darinya, khawatir darinya. Kalau perempuan, misalnya anak perempuan kita mengatakan bismillah a'udzubillahi min syarri ma wajadat wa hadharat pakai tak. Bismillah dengan nama Allah a'udzubillah saya berlindung kepadanya min syarri dari keburukan ma wajadat apa yang sedang dia rasakan si perempuan ini wa hadharat dan juga yang dia berhati-hati darinya. Ini. Ini juga dipegang tempat sakit sebanyak tujuh kali. Gitu ya. Kemudian juga Nabi SAW pernah membaca doa pada saat uh, membaca Hasan radhiyallahu anhu cucu beliau sambil memegang telunjuknya disentuhkan ke tanah kemudian beliau meludah di ujung jarinya sedikit dengan meniupnya lalu mengatakan bismillahi turbati ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna Bismillah atas nama Allah turbati ardina kesucian tanah kami biriqati ba'dina dengan ludah sebagian kami yushfa bihi saqimuna disembuhkanlah tersembuhkanlah orang yang sakit di antara kami kemudian ditempelkan di tempat sakitnya ini termasuk yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau juga pernah membaca Allah rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhannya manusia, adhibil ba's, hilangkanlah permasalahan penyakit ini. Ishfi, sembuhkanlah. Ishfi anta syafi, engkau lah satu-satunya pemberi kesembuhan. La syifa illa syifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali yang telah kau tentukan. Syifaan la yugadiru saqama, kesembuhan yang tidak akan mendatangkan bekas atau tidak meninggalkan bekas. ini diantara doa-doa yang Nabi SAW ajarkan itu masih ada yang lain dan saya sarankan teman-teman beli buku yang sangat kecil mungkin harganya cuma 7 ribu atau 10 ribu maksimal doa-doa rukiah dibaca di situ ada cukup banyak eh, buku terbitan pustaka Ibnu Umar bisa dibeli dan bisa dikantongin enak dibawa kemana-mana jadi kalau lagi kunjungin teman lagi jenguk keluarga atau ada yang sakit kita tinggal buka baca kalau tidak hafal gitu kan itu termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjenguk orang sakit ini kita kenal atau tidak kenal disunnahkan untuk dikerjakan gitu kan? Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1240 dan Imam Muslim 2162. Eh, kata Nabi SAW, Hakkul muslimi ala muslim khams. Raddus salami wa iyadatul maridhi wa tiba'il janaizi wa ijabatul da'wati wa tashmitul atish. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada lima, membalas salamnya, menjenguk orang yang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan dan mentashmit orang yang bersin. Tentu yang disebutkan di sini yang sudah kita bahas adalah mentashmit orang yang bersin dan juga membalas salam serta menjenguk orang sakit. Masalah mengantar jenazah dan memenuhi undangan akan ada bahasan di poin-poin setelahnya nanti. Dan berdasarkan ucapan Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menjenguk yang sakit mengantar jenazah, mentashmit yang bersin, melaksanakan tuntutan sumpahnya. Jadi kalau ada yang mengatakan demi Allah saya minta padamu datang ke tempat saya atau demi Allah bantu saya, maka kita berusaha untuk memenuhi sesuai dengan hasil sumpahnya. Kalau tidak maka kita mendoakannya. Menolong yang teraniaya, memenuhi undangan dan menyebarkan salam. Ini undangan nanti kita akan bahas ya. Selama undangan itu bukan bermaksiat, maka kita wajib untuk datang menjawabnya. Kalau ada maksiat, ada acara pernikahan, tapi ada maksiat, jangan hadir. Kecuali akad nikahnya mungkin kita bisa hadir, ya sudah tidak usah hadir resepsi gedungnya. Kalau memang ada kemaksiatan, tapi itu wajib dijawab. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari nomor 5635. Hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari nomor 3046. Kata Nabi SAW, Udul maridha wa at'imul ja'i'a wa kufful ani ail as ai ail asi asir jenguklah yang sakit berilah makan kepada yang lapar dan bebaskanlah tawanan dalam makna yang lain adalah berbuat baiklah pada tawanan dan subhanallah tidak ada pasukan seperti pasukan muslimin jadi kalau orang sudah mengarah jadi tawanan lukanya diobatin laparnya dihilangkan sampai beberapa tawanan musuh-musuh berkata sebelum mereka masuk Islam kami waktu ditawan oleh kaum muslimin maka kami temukan para sahabat Nabi SAW ya para kaum muslimin waktu itu masih di hari-hari sahabat mereka memegang di tangan kanannya e, roti manis dan di tangan kirinya e, apa namanya kurma kering maka mereka memasukkan di mulut-mulut tawanan roti manis itu dan mereka memakan kurma kering ini saking luar biasa yang sampai kalau roti jatuh dari mulut mereka para tawanan orang kafir maka mereka para sahabat berlebut untuk menahannya supaya jangan jatuh ke tanah lalu masukkan kembali ke mulutnya para tawanan karena tahu ini adalah ibadah tapi saksi bahasan kita adalah di sini kita disuruh menjenguk orang yang sakit ya. tentu ada juga hadis uh, yang uh, dihasankan oleh para ulama hadis yang berbunyi siapapun menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit maka ada puluh ribu malaikat yang mengucapkan salam untuknya maksudnya memohon ampun kepada Allah untuknya gitu kan sampai dia meninggalkan saudaranya yang sedang sakit itu Kata beliau juga berdasarkan ucapan Aisyah anha bahwa Nabi SAW menjenguk keluarganya yang sedang sakit. Beliau mengusapkan tangan kanannya sambil membaca Allahumma rabban nas adhibil ba'as isfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yugadiru saqama. Ya Allah, Robnya manusia, sembuhkanlah. Engkaulah penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. dia kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lainnya. Maksudnya tidak ada bekas-bekas yang ada dari penyakit itu. Jadi ini termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan teman-teman sekalian, subhanallah penyakit itu punya batas waktu. Makanya sebelum selesai penyakitnya, usahakan jenguk, rebut pahala di situ, ya, datangin. Dan ingat al jaza min jinsil amal. Balasan datang, datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Kalau sekarang antum menjenguk seseorang, antum kalau sakit dijenguk juga. Sekarang antum membantu seseorang, nanti antum juga perlu dibantu oleh orang lain. Begitu terus. Kita rajin antar jenazah, nanti jenazah kita juga akan banyak diantar oleh orang-orang. Tapi kalau ada orang eksklusif, nggak mau datang, nggak mau jenguk, nggak mau salaman, nggak mau memberikan salam, sendirian. Ini apa yang mau disombongin sama dia? Nggak ada yang dimiliki kok sama dia, walaupun dia punya mobil semewa apapun nggak ada yang dimiliki semua itu tidak akan dibawa mati gitu kan jadi harusnya kita lakukan dan memahami ini adalah manfaatnya buat kita sebenarnya setiap kita memberikan kepada seseorang teman-teman ke atas perintah Allah maka yang kita harus pikirkan kita yang membutuhkan bukan dia yang butuh ini saya ngeluarin sadaqah kasih ke orang jangan pernah berpikir kalau dia yang butuh dia nggak butuh karena dia cuma pakai duit kita beli makanan kitanya dapat amal jariah selamanya di akhirat kalau kita tahu teman-teman pahala bersodok itu sangat besar, kita tidak akan mungkin membiarkan ada setiap orang minta depan kita kita nggak kasih. Karena hanya memberikan dia dapat bonus pahala di akhirat nanti. Plus lagi sodokah itu membuka pintu-pintu rezeki di dunia, gitu ya. Maksudnya kita harus tahu paham masalah ini. Ada orang minta makanan, ada orang minta pakaian, ada orang minta nasihat. Apa saja kitanya yang butuh, bukan dia yang butuh. Kita yang harus mendapat ini, kita harus berpikir ini adalah peluang besar buat saya mendapatkan pahala setiap ada orang melakukan pelanggaran-pelanggaran agama depan mata kita, kita yang membutuhkannya, bukan dia. Dia menjadi aset-aset amal jariah kita. Ya. Dan kalau kita tinggalkan, tidak nasihatin, malah menjadi masalah buat kita. Nah, kitanya yang perlu, bukan dia sebenarnya. Ini perlu digarisbawahi karena banyak orang teman-teman sodaka perhitungan sekali. Dia keluarkan cuma seribu dua ribu rupiah padahal ada duit banyak di kantongnya. Dia nggak mau keluarin kenapa? Karena dia pikir orang itu yang butuh. Salah ya. Kitanya yang butuh. Abdullah bin Umar itu kalau fakir miskin tidak minta-minta depan rumahnya dia keluar nyari mana tuh fakir miskin yang biasa minta didatangi sama dia karena dia tahu dia yang butuh sama dengan semua ini teman-teman sekalian ya sama dengan menjenguk orang sakit sama dengan mengucapkan salam membalas salam tadi mengingatkan muslim agar kalau dia bersin dia harus mengucapkan alhamdulillah lalu kita mengatakan yarhamkallah lalu dia kemudian membalas lagi yahdikumullah yuslih balakum ini sebenarnya kita yang membutuhkan semua itu salam tadi yang awal poin kemudian salaman sama dia kita membutuhkannya yang keempat mengurus jenazahnya bila ia meninggal berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sudah tadi kita lewati tentunya hadis sahih hakul muslimi al muslim khams raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz wa ijabatud da'wa wa tashmitul atish ya ini tadi tentu hadisnya sudah disebutkan sebelumnya ya ini hadis diriwayatkan di footnote nomor 273 Bukhari nomor 1240 dan Imam Muslim 2162. Hak muslim terhadap muslim ada lima, menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan rahmat bagi orang yang bersin. Saksi bahasan kita adalah mengurus jenazah. Sebagai penutup teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah jenazah, sunnahnya ada dua, ada tiga hal. Yang pertama adalah mengurus jenazah itu sendiri itu sebuah sunnah. Jadi kalau ada orang kita e, kenal tetangga, gitu gini, kan, atau orang yang mungkin kita tidak kenal, mungkin kita baru masuk dari sebuah lokasi. Kalau dia baru meninggal kita tawarkan untuk bisa mengurus jenazahnya. Karena mengurus jenazah adalah sebuah ibadah, gitu kan. Mengurus jenazah kata Nabi SAW ikramul mayyid dafnuhu. Penghormatan, penghormatan terhadap jenazah segera memakamkannya. Maksudnya adalah mandikan, kafani, kemudian mengurus jenazahnya disolatnya sampai dikuburkan. Ini hak yang pertama sebenarnya. Kita mengurus jenazahnya. Yang kedua, kita mensolatinya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mensolati jenazah mendapatkan satu kirot. Satu kirot, kata para sahabat ya Rasulullah. Bagaimana ukuran satu kirot? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu gunung Uhud. Lalu kemudian kalau dia mengantar jenazah sampai dimakamkan, maka dia dapat satu kirot lagi. Satu gunung Uhud lagi pahalanya. Maka jangan sia-siakan teman-teman sekarang. Kenal atau tidak kenal, kita kalau lihat ada jenazah sedang jalan, ikutin saja kalau memang ada waktu. Ikutin, karena satu gunung, itu paling 10 menit, 15 menit, setengah jam, mampir. Kecuali memang antum tidak bisa sama sekali kan. Kalau bisa maka lakukan teman-teman sekalian. Apalagi kalau dasarnya punya hubungan kerabat dengan kita, itu lebih besar haknya. Itu lebih besar haknya, Allahu alam. Nanti kita akan bahas insya Allah dengan pertanyaan setelah ini, setelah sholat ba'diyah empat poin tadi dan saya berharap jangan dulu kemana-mana pertanyaan cukup di empat poin ini karena hak muslim ini lebih dari 20 sekian nanti akan ada poin nomor 5 melaksanakan tuntunan sumpahnya menasehatinya menasehatinya mencintainya ya sebagaimana mencintai diri sendiri banyak sekali poin-poin menolongnya dan tidak membiarkannya dalam tekanan kapan oleh siapapun dan dimanapun dia membutuhkannya dan seterusnya Allahu a'lam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 dan ini sudah sering saya sampaikan, tapi tidak uh, jenuh-jenuhnya kita sampaikan kembali. Karena mungkin masih ada teman-teman kita yang baru bergabung dalam majelis ini. Dalam masjid ini dan masjid dimanapun Anda hadir, disunnahkan di dalam agama Islam bahkan sebagian ulama mewajibkan kalau sholat itu merapatkan saf dan metodenya adalah seperti para sahabat membahasakan mereka berkata kami kalau diikomahkan sholat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka tumit kami bertemu sehingga membuat kedua betis kami bertemu dan membuat kedua pundak kami bertemu. Jadi usahakan kalau kita sholat termasuk sunnah Nabi SAW adalah dan juga yang menghilangkan perasaan jarak antara kita dengan muslim yang lain adalah bagaimana kita merapikan dan merapatkan soft kita. Caranya tumit bertemu dengan tumit. Kemudian Hal itu nanti akan membuat kedua betis kita bertemu dan juga pundak kita bertemu. Ini sunnah Nabi SAW dan dianjurkan. Makanya Nabi SAW sangat menekankan mengatakan, luruskan dan rapatkan saf karena itu adalah bagian daripada sholat. Bagian daripada sholat hadis itu sahih riwayat Bukhari. Maka semestinya harus selalu diperhatikan seperti imam kita di sini jazakallahu khair sudah selalu mengingatkan sebelum takbir. Luruskan dan rapatkan saf, masukkan telapak kaki di garis-garis hitam Kebetulan karena kita di masjid ini pakai untuk pengaturan safnya garis hitam. Masukkan di garis hitam itu telapak kaki terutama tumit. Kemudian rapatkan dengan tumit saudara kita di sebelah sehingga tidak ada celah antara syaitan. Allahu a'lam. Apabila ketika seseorang yang sedikit akan memberikan salam kepada yang banyak, maka salamnya harus tiga kali atau cukup satu kali saja dan yang mendengar apakah cukup dan yang mendengar apakah cukup satu orang saja yang menjawab atau semuanya tentu satu kali salam saja jadi orang yang sedikit cukup mengatakan assalamualaikum yang penting lengkap warahmatullahi wabarakatuh lengkap diucapkan dan kalau ada di antara kelompok itu satu orang saja jawab sudah cukup karena menjawab satu orang menjawab itu fardu ain tapi kalau sudah ada yang itu satu orang jawab, yang lainnya fardu kifayah. Artinya fardu ain wajib secara individual. Kalau ada sudah yang jawab, hukum fardu ainnya sudah terjawab, berarti yang sisanya fardu kifayah. Artinya ter ter tercukupkan dengan jawaban salam orang yang satu, tapi dia kehilangan pahala. Kenapa dia nggak jawab? Secara hukum syari boleh kalau satu orang menjawab, tapi semestinya semuanya ikut menjawab. Itu jauh lebih baik. Apakah dokter yang memvisit pasien dirawat atau mengunjungi pasien dirawat nginap setiap paginya termasuk kategori adab dan hak yang nomor tiga tadi? Tentu saja. Kalau dia niatkan, inna malam malu bin niat. Dokter paling mudah mendapatkan pahala ini. Nih. Para perawat, ya itu paling mudah mendapatkan pahala ini. Dia niatkan sambil bekerja, sambil juga menjenguk orang sakit. Tentu saja. Itu fadilah yang sangat besar itu. Ya. Dan saya sarankan malah kalau bisa teman-teman kita dokter dan medis ini jangan hanya ngunjungin pasien yang atas nama dia saja yang dia tangani. Pada saat dia lagi lowong dia datangin pasien-pasien yang lain, dinasehatin ya. Diberikan kesabaran apalagi kalau dokternya bisa menggabungkan antara pengobatan medis dengan doa-doa syar'i yang tadi kita ajarkan, gitu kan? Itu sangat luar biasa diajarkan kepada pasiennya untuk mengamalkan doa-doa ini ini sangat baik sekali. Apakah seseorang yang sedang sholat lalu bersin harus mengucapkan hamdalah juga? Apakah yang mendengar juga mentashmidnya? Tentu saja tidak. Kalau dalam sholat ya, karena kita tidak boleh mengucapkan kecuali yang sudah dituntunkan. Sholat adalah gerakan tertentu, gerakan khusus dari dimulai dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan bacaan-bacaan tertentu. Sudah ada penentuannya, gitu kan? Jadi orang yang bersin sementara sholat itu ada hadis yang menjelaskan bagian dari syaitan kecuali dia lagi sakit makanya kalau sholat mau bersin kata Nabi SAW tahanlah semampuhnya. karena sungguhnya bersin di sholat itu dari syaitan tapi kalau sudah terlanjur bersin pun kita tidak bisa mengontrolnya mungkin karena sakit atau memang dasarnya memang harus bersin Makanya sudah dia tidak usah tahmid kecuali setelah salam setelah salam nanti baru dia mengatakan Alhamdulillah dengan niat untuk memuji Allah atas bersin yang tadi kalau orang di sebelahnya faham dan dengar itu lalu dia mengatakan ya allah itu juga sangat baik. Allahu a'lam. Ustaz Khalid pertama-tama saya mendoakan agar anak Ustaz tegak sembuh. Jazakallah khair. Amin insyaallah. Saya ingin bertanya mengenai salam kepada non muslim. Saya pernah mendengar dari kajian Ustaz Sunnah yang lain tidak perlu disebutkan ya, ya, bahwa memberikan salam kepada non muslim harus lengkap juga. Waalaikum itu jawaban hanya jika mereka berkata assalamualaikum. Mohon klarifikasinya. Allah alam yang saya tahu adabnya secara syar'i memang ulama mengatakan begitu dan tidak boleh kita mendoakan orang non muslim. Karena kalau kita bilang warahmatullah, apa tadi artinya? Semoga semua kebutuhan menjadi dipenuhi. Masa kita doakan begitu kan? Secara makna setahu saya nggak mungkin. Sudah cukuplah hadis itu dijadikan istidlal oleh para ulama. Itu yang saya tahu. Jadi tetap kita mengatakan wa'alaikum sebagaimana saya bilang tadi. Apabila kita bersin lalu menutupnya dengan ujung baju kita, lalu dipakai untuk sholat sahkah sholat kita sah karena bersin itu bukan najis sah saja nggak ada masalah karena Nabi SAW menggunakan itu kan jadi nggak ada nggak ada unsur najisnya dikarenakan hal yang urgen untuk saya saya baru saja hijrah untuk memperbaiki diri memperbaiki diri dengan mengikuti Al-Quran Sunnah dulu saya orang yang sering mengikut, melakukan maksiat Subhanallah semua saya tinggalkan maksiatnya. Bagaimana cara agar benar-benar istiqomah? Karena saat ini banyak sekali godaan seperti wanita, diskotik, dan teman-teman yang mencela saya. Orang berubah dari sesuatu keterpurukan ya, keterpurukan dalam moral, keterpurukan dalam akhlak, keterpurukan dalam akhlak, keterpurukan dalam uh, moralitas ya, moral, uh, agama, maksiat. Ini semua adalah bukan prestasi ya, sebuah keburukan. Berarti meninggalkan itu sebuah prestasi. Berubahnya seseorang menjadi lebih alim, lebih baik, lebih pintar, lebih soleh, lebih soleha itu adalah prestasi. Masalah orang menghina mengatakan kamu alim, Nabi biarin aja dia ngomong. Tidak usah terpengaruh dengan omongannya dia. Karena cacian orang dan hinaan orang hanya sepanjang lidahnya. Apa pengaruhnya buat kita? Kamu alim ya, kamu sok ya, kamu inilah. Saya cuma mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Dan saya merasa tenang dengan seperti ini. Jelaskan ke dia. Nggak ada sesuatu yang memalukan itu. Cara istiqomah sudah sering saya sebutkan, ada tiga. Yang pertama, tidak boleh tinggalkan majelis ilmu. Majelis ilmu nomor satu, harus hadiri majelis ilmu seperti ini, mendengarkan melalui medsos juga adalah ceramah-ceramah yang baik, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu adalah tangga pertama istiqomah. Seringnya hadiri majelis ilmu akan membuat iman kita muncul. Dan iman ini kalau sudah muncul dalam hati, kita akan bisa mengubah semuanya Orang buruk menjadi baik, orang bodoh menjadi pintar, orang penakut jadi pemberani, orang pelit jadi dermawan. Ini sudah sering saya ucapkan. Ya. Ini penting sekali, tidak boleh, jangan lewatin. Jadikan sebagai simbol hidup tidak ada hari tanpa ilmu. Harus begitu. Di mana-mana, lagi di motor dengarin headset, putar. Di mobil dengarin ceramah, dari ceramah ke ceramah, dari judul ke judul, gitu kan. Saya belum membahas tentang ustaz-ustaz selain saya, masya Allah. Saya saja sudah punya hampir 600 judul ceramah. Antum bisa mengikuti dengan sangat sistematis dan saya sengaja buat pengajian seperti ini saya ubah menjadi sebuah kelas. Ini sebenarnya seperti kelas, seperti lagi kuliah. Bedah buku, dibahas halaman sekian, hadis nomor sekian. Antum kalau beli bukunya tinggal diikutin, dicoret seperti lagi kuliah. Memang saya dari awal waktu di Jakarta ini terjun saya sudah buat ingin niat memang mengubah menjadi saling menjadi kelas. Jadi seperti saya waktu mengajar di kampus dulu, saya coba terapkan dalam pengajian dan alhamdulillah saya lihat berhasil. Banyak jemaah saya Masya Allah walaupun sudah tua tetap nulis, tetap mempelajari. Dan memang mereka rasakan manfaat karena berseri, berlanjut, jelas dalilnya gitu kan. Coba dari ilmu ke ilmu, dari ilmu sistematis. Kalau saya pribadi punya 10 judul induk di Youtube gitu kan. Bisa diikutin, di download secara berurut. Seperti ini Minhajul Muslim ada sendiri, difailkan aja sendiri. Kemudian ada Nawakidul Iman, ada Riyadus Salihin, ada Bulu, ada Bulugul Maram, ada banyak sekali bahasan-bahasan gitu. Bisa diambil dan itu banyak sekali e, manfaatnya, bisa diulang-ulang. Pengakuan dari jemaah saya sendiri mengatakan kalau saya selalu e, saya selalu mengulang-ulang ceramah Ustaz dan tidak bosan. Ya, Allah khair, bagus sekali. Manfaatnya buat saya ada tentunya, saya mendapatkan amal jariah insya Allah dengan keikhlasan. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan niatnya. Dan juga dia mendapatkan manfaat yang lain. Jadi harus majelis ilmu teman-teman. Di motor itu pasang headsetnya, kemudian dengarin sambil jalan macet, jalan cepat ke kantor, lumayan setengah jam dengerin ceramah bagus. Mungkin dengar sebuah kisah orang soleh tiba-tiba mengubah kita hidup kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebuah hadis. Zaman dulu teman-teman orang kalau mau dengar satu hadis, Imam Ahmad itu pernah mengadakan perjalanan ke ujung wilayah Rusia. Perjalanan ke sana itu sebulan setengah, pulang sebulan setengah, tiga bulan hanya dari satu hadis. Antum sekarang bisa dengar ribuan hadis, gitu. hanya dengan pasang, tinggal putar, selesai, dengar. Kenapa nggak dimanfaatin teman-teman sekarang Ilmu ini jangan ditinggalkan. Agama kita asasnya ilmu. Ya. Sampai kalau kata eh, eh, Sulaiman bin Abdul Malik rahimahullah kepada anak keturunannya, belajarlah ilmu karena ilmu akan membuat kalian kalau tadinya tidak faham jadi faham, kalian bodoh menjadi pintar, kalian tidak dikenal menjadi dikenal. Dan ilmu akan mengangkat derajat seseorang di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi yarfa'illahu alladhina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." kata Allah. Allah mengangkat orang-orang yang beriman gitu kan. Dan orang-orang yang menuntut ilmu satu sama yang lain itu dengan derajat yang tinggi perbedaan dasar dengan orang yang tidak belajar. Kata Nabi SAW perumpamaan saya, perumpamaan orang yang alim di kalian dengan orang yang bodoh di antara kalian seperti perumpamaan saya dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Maksudnya orang yang paling bodoh di antara kalian. Jadi memang belajar ilmu itu penting. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, amalkan ilmu itu. Berapa kali sudah di sini teman-teman sekalian dengar sholat malam? Pertanyaan saya, sudah sholat malam belum? Sudah istiqomah belum? Sudah berapa kali kita dengarkan hadis tentang sodaka? Sudah berapa kali kita dengarkan hadis tentang baca Al-Quran? Berapa kali kita dengarkan banyak manfaat-manfaat daripada agama kita? Pertanyaannya sudah diterapin belum? Masalahnya kita belum terapkan. Ilmu didengar, kemudian diamalkan teman-teman sekalian. Amalkan. Mulai nanti malam, sholat malam, paksakan. Kata kuncinya ibadah harus dipaksakan nggak bisa nggak, paksa. Harus cambuk diri kita sendiri. Bangun sholat malam, bangun ngantuk ya nggak apa-apa. Wudhu, saya mau sholat malam, sholat. Nanti bergulir sendiri itu. Saya harus baca Quran, saya harus berzikir, saya harus harus paksain. Kalau enggak sampai kapan kita mau lalai ini? Hah? Mau nunggu tiba-tiba malaikat mau datang? Jangan terpengaruh dengan teman-teman. Teman-teman kita itu hanya bisa menangis di atas kuburan. Demi Allah itu yang mereka bisa lakukan. Tidak lebih daripada itu. nggak apa-apa kita ke karaoke ini, nggak apa-apa kita ke diskotik ini, nggak apa-apa kita minum-minuman. itu masih muda, Kau masih muda dan seterusnya ini semua perkataan syaitan. Jangan diikuti. Apa berarti orang muda tidak bisa meninggal? Berapa banyak orang muda meninggal teman-teman sekalian? Apakah semua orang harus ICU dulu baru mati? Enggak, demi Allah. Sedikit orang yang masuk ruang ICU itu lebih banyak orang meninggal dalam keadaan sehat kok. Jalan tabrakan mati kan? Berapa banyak kita dengar bus satu bus jatuh di jatuh di jurang. Satu bus 50 70 orang mati, 100 orang mati. Sehat semua tuh tadinya. Lebih banyak orang sehat yang mati daripada orang sakit, teman-teman, ya. Dan kita harus berubah diri kita sendiri. Kita yang harus membawa diri kita. Karena nanti di kuburan kita sendirian. Jangan terpengaruh dengan perkataan orang, tidak usah peduli. Kamu alim ya? Iya. Alhamdulillah. Sayangnya saya baru taruh tahu sekarang enaknya alim begini. Kalau saya tahu dari dulu saya sudah alim begini. Pasakan begitu. Jangan sedikit digodang alim ya, iya sudah kendor lagi. Kopiannya ditaruh di kantong. Kenapa? Pakai. Jangan malu. Kenapa harus malu? Pak Haji, insya Allah mudah-mudahan saya haji, doain. Amin. Ah, kenapa harus malu? Alhamdulillah orang kalau pakai baju koko, orang pakai kopiah, ya, dihormatin tidak kira-kira? Terus kenapa enggak? Itu kan? Orang perempuan tidak benar pun mau lihat, oh pakai haji, Pak Haji nih tidak usah diganggu. Takut dia mangga. Tapi kalau antum memang pakai baju ketat, mau segala, orang memang sengaja. Orang tahu ini mungkin kehidupannya bebas. Amalin ilmu itu dan harus dipaksakan. Paksakan diri beribadah, paksakan diri tinggalkan maksiat. Ada godaan? ndak? saya nggak mau. Paksa, harus lawan. Harus kita sendiri lawan. Dan nanti kalau sudah dibiasakan, sudah dipaksakan jadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan jadi nggak enak kalau nggak dikerjain. Orang kalau sudah biasa Senin Kamis, pertama awalnya berat, tapi dia Senin Kamis, Senin Kamis. Coba dalam enam bulan, satu tahun, ya malah nggak enak kalau nggak puasa tuh nanti. Sudah jadi kebiasaan kan? Orang kalau azan ke masjid, nanti kalau dia sudah tidak ke masjid, tidak enak lagi. Eh, kok azan kelewat ya? Kenapa? Ini beban rasanya. Karena sudah dibiasakan kan? Kita paksakan diri dan tidak ada tidak ada aibnya berubah menjadi lebih baik. Itu prestasi teman-teman sekalian. Harus bisa berubah. Kalau enggak sekarang kapan? Kira-kira? Umur berjalan. Buku amal kita demi Allah setiap hari. Kemarin saya sudah sholat itu kemarin. Malaikat sudah catat aman. Gak usah khawatir. Hari ini, besok, lusa, Kan setiap hari ada buku amalnya. Untuk apa teman-teman kita setiap mau makan baca bismillah? Kenapa nggak bismillah sekali seumur hidup? Hah? Karena setiap hari ada buku amal kan? Jadi setiap hari dilaporin sama Allah. Kenapa setiap hari kita sholat lima waktu? Kenapa nggak sekali seumur hidup? Karena memang Allah mau setiap hari kita patuh. Dan itu akan e, disatukan satu sama yang lain membantu kita meninggikan derajat di surga nanti. Amalkan dengan cara paksakan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama majelis ilmu, tidak ada hari tanpa ilmu, itu harus majelis ilmu. Teman-teman ilmu itu tidak akan menambah kecuali kemuliaan. Demi Allah nggak ada, nggak ada, nggak ada keterpurukan. Antum dengar majelis ilmu begini hanya tambah kemuliaan, karena tambah pintar, tambah pintar, tambah tahu. Gitu. Kemuliaan terus kita dapatkan dan tidak ada kata-kata terlambat sampai mau meninggal nuntut ilmu. Tidak ada ceritanya, nggak ada kosong, nggak ada waktu kosong. Bicara sesuatu yang bermanfaat, ilmu semuanya. Yang kedua amalkan, yang ketiga bentuk komunitas. Mulai sekarang semua teman yang biasa ke diskotik putus kontak sama mereka. Emang harus begitu. Mereka tiba-tiba hubungi kita, kamu begini ya, kamu berubah ya. Iya, karena saya takut neraka. Kalau saya mati kira-kira bagaimana? Kalau kamu mati bagaimana? Coba nasihatin, siapa tahu dia dapat hidayah juga. Banyak orang yang saya temukan, Masya Allah, dia tadinya malah pemimpin dalam kemaksiatan. Setelah dia taubat, saya berikan masukan, dia berubah. Akhirnya diajak teman-temannya, teman-teman pada hadir ke pengajian. Dan mereka merasa ada manfaat gitu kan. Wajar itu, sesuatu yang baik. Balas kesalahan kita dulu dengan kebaikan sekarang. Prestasi, tarik pada yang lebih baik. Itu penting, bentuk komunitas. Kita kalau jalan sendirian pakai kopiah, ya, dengan 10 orang pakai kopiah, ya, kita lebih percaya diri kan? Satu orang pakai jilbab dengan 10 orang pakai jilbab beda. Komunitas berbeda. Ada pernah mahasiswa beberapa tanya saya, Ustaz, saya di tempat kos susah, di sebelah orang berzina, sebelah sini orang mabuk, setiap hari. Gonta ganti pasangan ini mabuk, baunya kecium segala. Apa yang saya lakukan? Pindah, cari teman-teman yang sudah istiqomah di majelis taklim hadir di kampus ada nggak masjid ada pengajian dan lihat orang-orang yang memang penyebab mengundang ustadz itu dekatin mereka tinggal di mana tinggal sama mereka jadi azan sama-sama ke masjid emang begitu kita berteman dengan pengangguran kita jadi pengangguran karena itu bagi mereka prestasi kan itu lo iya duduk nongkrong merokok di pinggir jalan eh, Prestasi apa itu kira-kira? Tapi kalau kita berteman sama pengusaha-pengusaha, orang-orang pintar di kelas, kalau kita lagi di kampus, teman-teman yang prestasi di kantor, di kerja, pasti kita ikut sama mereka. Ini, otomatis kita kenal mereka ngomongnya selalu prestasi. Biasanya kita itu kalau awal bergaul sama mereka kita merasa kayak kecil, tapi coba adaptasikan. Lama-lama kita jadi bisa. Saya dulu di kampus begitu teman-teman, saya selalu kejar target yang tertinggi. Caranya cari teman-teman yang prestasi, yang nomor satu, nomor dua juara saya jadikan teman dekat saya. Hanya saya kena sama mereka loh, sama. Saya merasakan pada saat saya berteman dengan teman-teman yang kalau dosen masuk dia tidur di belakang, nulis malas, apalah coret-coret di bukunya. Saya juga pernah ikut-ikutan sama mereka. Saya duduk di sebelahnya, kamu lagi ngapain? Ada teman saya dari Afrika tuh. Ini saya lagi buat teka-teki. Gitu. Saya juga ikut-ikutan tuh. Coba teka-teki apa sih? Saya mau tahu gitu kan. Ternyata dengan sibuk dengan itu, dosennya lagi sibuk nyampein sudah kehilangan 15 menit pelajaran. Itu udah cukup untuk kehilangan berapa banyak ilmu gitu. Saya melihat ini apa manfaatnya? Saya tanya dia apa manfaatnya ini akhi? Dia bilang ini cuma agak taib itu yang dosen tadi sampaikan. Saya nggak ngerti apa yang disampaikan. Baiklah, coba kita pindah ke depan. Pindah ke depan, duduk depan, dengarin apa yang dia bahasakan, apa yang dia tak. Nah, mungkin orang datang kan dosen tidak ada manfaatnya saya ada manfaatnya, dengarin, kita tanya dan berteman sama mereka memang jadi malas. Sudahlah, kita cuma mau lulus saja cukup 60 nilainya sudah lulus. Yang di depan itu duduk enggak, saya mau 100 karena saya mau dapat 1000 real waktu itu ada dikasih eh, prestasi orang kalau komlo dapat 1000 real. Maka saya lihat saya berteman sama ini merasa cukup dengan lulus, saya berteman sama sana saya harus mengejar yang terbaik. Wah, itu penting. Bentuk komunitas teman-teman, cari teman yang cerdas kalau ngomong emas semua. Manfaat Pokoknya dari pertama kita dulu sampai pisah semuanya bicara masalah pendidikan, masalah bisnis, masalah ada manfaat. Kalau duduk ngomong kosong untuk apa? Saya terus terang melihat itu adalah hal, satu hal yang keterpurukan dan jadi bodoh kita akhirnya. Ya. Kalau saya pribadi teman-teman saya mencambung diri saya sendiri, saya tidak mau berteman kecuali dengan orang prestasi. Apapun itu. Dalam bisnis kah, dalam pendidikan kah, dalam segala hal. Yang saya lihat bagus saya dekatin mereka. Awalnya kita merasa risih karena memang mereka punya prestasi kan. Tapi lama-lama kita jadi terbiasa. Itu penting, bentuk komunitas teman-teman sekalian. Penting sekali, kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama sahabatnya. Terkait dengan saling memberikan salam di antara sama muslim, bagaimana hukum-hukumnya cara mengucapkan selamat ulang tahun? Mohon doanya Ustaz, saya sedang menjalani proses ta'aruf. Mudah-mudahan selalu berkah dan berada dalam koridor syari. Nggak ada ulang tahun dalam Islam. Nah, yang ada ulang detik Gak ada ulang tahun. Untuk apa untuk ulang tahun? Sekarang saya tanya, masih ulang tahun untuk apa? Hanya alasan yang pertama untuk supaya uh, didoakan. Misal, karena orang didoakan supaya panjang umur. Baiklah, kenapa kita nggak lakukan sunnah Nabi SAW mendoakan setiap saat? Bukan setiap tahun. Kata Nabi SAW tidak ada seorang muslim mendoakan saudaranya muslim kecuali di atas kepalanya malaikat mengatakan kau akan dapat sama kau akan ini tidak kenal waktu. Tidak tunggu setahun sekali, itu yang pertama. Baik yang kedua kenapa? Dikasih hadiah. Tiap hari kita disuruh kasih hadiah. Enggak usah tunggu setahun sekali. Nah, syubhat apa lagi kira-kira? Kata Nabi SAW, tahadu tahabu, saling memberikan hadiah maka kalian akan saling mencintai. Selesai. Berarti setiap saat gitu. Ya. Mau kasih kue, mau traktir teman, mau kasih minuman, mau kasih baju, setiap saat kita disuruh. Dan itu penyebab munculnya cinta karena Allah. Bukan setahun sekali. Yang ketiga, apa kira-kira kumpul sama teman-teman? Silahkan kumpul. Nggak ada larangan dalam Islam kumpul. Kumpul pada hal-hal yang bermanfaat gitu kan. Dan yang bahaya sekali, yang bahaya sekali teman-teman ulang tahun ini adalah tasyabuh, menyerupai orang-orang non Muslim. Ini tidak boleh kata Nabi SAW mentasyabah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk bagian dari kaum itu. Untuk apa teman-teman sekali Balik lagi sekarang saya bertanya, kalau tidak buat acara ulang tahun kenapa? Hah? Putus tangannya? Matanya buta? rambutnya rontok, ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Ya. Kita punya agama teman-teman sekalian. Ya, jangan ini dikatakan ini kolot, ini keras, bukan. Hanya menangkap, coba tangkap secara rasional. Saya punya metode dalam ceramah teman-teman, saya selalu mendatangkan sesuatu yang rasional. Masuk akal bisa orang tangkap, tinggal diamalin kok, sederhana. Agama simple sekali. Ambil ilmunya, amalkan, mati masuk surga. Kan? Sederhana sekali. Makanya kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya seseorang di antara kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendalnya sendiri. Ini teman-teman kita tinggal istiqomah saja begini. Antum tinggal istiqomah, tutup aurat, hadir majelis ilmu, azan ke masjid, lakukan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Mati demi Allah masuk surga. Lebih dekat daripada sendal kita, kita bisa meninggal setiap saat. Ya. Sama juga kata Nabi SAW dan demi jiwa Muhammad dalam genggamnya seseorang dan kalian lebih dekat dengan nerakanya daripada tali sendalnya. Ke diskotik, ke bar, mabuk-mabukan, keluar, mati, masuk neraka. Itu kan masalah ya. Harus kita pikir, harus sadar teman-teman sekalian. Apa kita mau nunggu nanti malaikat mau datang baru mau sadar? Nggak bisa ini. Berapa banyak orang sebelum kita yang gagah, yang yang, yang anda di sini laki-laki merasa gini gagah. Berapa banyak orang sebelum kita gagah, mati kok Sana akhwat kita yang merasa dirinya cantik, berapa banyak yang sudah cantik sebelum kita? Mati. Yang sehat, yang miskin, yang kaya, yang sakit. Ya? Orang ahli bela diri belusri mati kan? Mati. Sehebat apapun dia, katanya nggak ada yang kalah pada saat itu, tapi mati. Nah, bisa lawan malaikat maut? Nggak bisa. Mati semua. Mati dan pada saat mati orang cuma kenang, oh si fulan, selesai. Nah, apa, apa manfaatnya? Iya kan? Jadi jadikan diri kita sebagai orang-orang yang kalaupun kita meninggal teman-teman dikenal kebaikan. Dikenal kebaikannya. Jadi orang tahu oh ini orang pernah berbuat begini sesuatu yang baik. Maka itu positif buat kita. Jadi amal jariah mesti. Istilah mencuri salam, orang memberi salam kepada temannya tapi kita ikut menjawabnya. Itu bukan mencuri salam ya. Jadi pada saat orang antum lagi komunitas lagi rame-rame ada satu orang lewat dia berikan salam. Mungkin di antara lima orang di sini, ini satu orang, satu orang ini punya kenalan satu aja di situ. Dia niatnya salam untuk satu orang, lalu yang empat ikut-ikut salam. Jawab salam itu bukan mencuri salam. Memang komunitas kecil memberikan salam kepada komunitas yang banyak. Gak ada istilah, jangan pakai istilah mencuri, mencuri tidak tepat. Ya. Nah itu bagus, mendapat pahala. Ya. Bahkan selama kita bisa mendapatkan pahala teman-teman, maksimalkan dapat pahala. Jangan ditunda-tunda. Dan dahulukan diri kita dalam masalah ibadah. Mengenai doa menjenguk orang sakit tadi, apakah kalau kita doanya dengan bahasa Indonesia termasuk mengamalkan hadis tersebut? Tentu saja lebih baik mengamalkan dalam bahasa Arab dan kenapa malas menghafal teman-teman? Hah? Harus rajin menghafal ini. Syaitan itu membuat manusia malas menghafal. Ini penyakit al-malas harus dihilang baik-baik. Hilang, buang di lautan. Penyakit malas ini harus dijauhkan. Nabi SAW meminta menjauhkan diri darinya. Hafal. Biasakan kalau dikasih nomor telepon sama teman, oh sekian sekian hafal. Latih diri kita menghafal. Orang yang kuat menghafal teman-teman itu susah pikun, tidak pikun di masa tuanya pun. Makanya kita tahu dalam agama kita kan banyak hafalan ya. Hafal doa sholat, doa ruku, doa sujud dan dibuat beragam macam doa-doanya. Ayat Al-Quran ada 30 juz, hadis-hadis Nabi ada ribuan jutaan hadis. Banyak sekali doa-doa yang kita diajarkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita disuruh hafal yang mana disuruh hafal dan memang hafalan itu memang dianjurkan dan sangat baik buat kesehatan. Otak itu sebenarnya olahraganya adalah hafalan. Kalau antum biasakan otak antum menghafal, maka dia seperti orang yang sudah terbiasa olahraga. Badannya lentur, ya, sehat, begitu otak itu. Tapi kalau males, nggak mau hafal, ini susah. Hmm. Maka harus biasa menghafal teman-teman sekalian. Lagian satu baris, dua baris. Orang banyak menghafal puisi lagu berpanjang-panjang-panjang nggak ngerti lagi artinya bahkan mungkin dengan kata-kata yang tidak benar Kenapa kok dalam doa syaitan bisikin berat, susah, bahasa Arab. Terus yang bahasa Inggris sama bahasa Perancis, bahasa apa itu dihafal? Kok bisa? Ya. Itu semua syaitan. Lawan, harus bisa menghafal. Ya. Biasakan menghafal. Itu sebuah kata kunci. Dikatakan oleh para ulama, membaca ilmu sebuah manfaat. Menghafalnya lebih penting daripada membacanya. Gitu kan. Mengamalkannya lebih penting daripada menghafalnya dan menjaga agar tidak terjerumus pada larangan-larangan dalam ilmu itu itu lebih penting lagi daripada mengamalkan. Memang begitu tangganya, harus menghafal teman-teman sekalian, biasakan. Jangan pakai bahasa Indonesia, nanti akhirnya antum kalau begitu manja. Ruku juga pakai bahasa Indonesia nanti. Hah? Sujud pakai bahasa Indonesia, mana bisa? Pakai bahasa Arab teman-teman sekalian. Dan tidak ada kalau manusia ini teman-teman, antum ini menggunakan otak antum menghafal 24 jam sehari. Sampai mati, nggak rusak itu otak kita nggak rusak. Bahkan kita kadang-kadang subhanallah dalam kondisi tidur kita masih bisa berpikir. Kadang-kadang orang kena membawa pikirannya dalam mimpi, dalam mimpinya jalan mimpi. Masalah itu. Jadi nggak luar biasa di otak kita itu ada seperti garis urat warna biru. Para ilmuwan mengatakan ini bisa memutar film itu 300 tahun non-stop memori otaknya manusia. Antum bisa mengenang dari masa kecil sampai tua. Kenapa nggak menghafal? hafal. Urat-urat saraf banyak yang mati kalau kita tidak menghafal. Pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa apa, pelajari semua. Nggak ada kata-kata otak kita punya kapasitas cukup, nggak ada. Allah buka seluas-luasnya. Sekarang pakar otak mengatakan teman-teman sekalian otak manusia baru dimaksimalkan 30 persen. 70 persennya masih belum dipakai ini. Sudah ada pesawat, sudah ada mobil, sudah ada semua. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan batasi diri antum, hafal hafal. Lupa nggak masalah. Tidak ada orang lupa semuanya. Nah, orang kalau hafal 30 ayat Quran, memang ada lupa satu ayat, dua ayat penyambungnya iya. Tapi nggak ada orang lupa satu surah lengkap semua kecuali memang dia malas nggak ulang-ulangin. Kembali lagi ke penyakit al-malas tadi itu. Waiters atau pelayan catering makanan ikut menikmati makanan hidangan saat resepsi pernikahan baik saat resepsi berlangsung atau setelah selesai resepsi yang tidak mungkin meminta izin terlebih dahulu kepada sahibul bait. Haram hukumnya nggak boleh kecuali antum punya akad anda punya akad bahwasanya orang yang sedang menjaga makanan itu boleh juga ikut makan silahkan tuan rumahnya kah atau perusahaan restoran yang kita bekerja itu boleh tapi kalau kita lagi tugas kerja mana boleh nggak boleh sama sekali bukan hak kita di situ teman-teman jangan masukkan makanan haram nggak boleh doanya nggak diijabah kalau meninggal bisa masuk neraka Beli buku teman-teman judulnya akibat mema- akibat makanan yang haram. Cuman tujuh ribu rupiah. Terbitan pusaka itu warnanya hitam. Judulnya akibat makanan yang haram. Coba baca deh. Nanti antum tuh kan terbuka wacananya. Oh ternyata begini ya. Jangan makan teman-teman sekalian. Ya, untuk apa? Warna-warni makanan itu, warna merah, warna biru, saya itu cuma warna. Setelah masuk tenggorokan kita sudah nggak bisa lagi bedain yang mana yang merah tadi, yang mana yang biru, yang mana yang manis, yang mana yang pahit. Masuk terkelola sendiri dan masalahnya nyebar di seluruh tubuh dan kalau haram ke seluruh tubuh kita nih. Seluruh urat-urat kita bertanggung jawab, seluruh otot kita, tulang kita bertanggung jawab. Kenapa teman-teman sekalian? Jangan, ya, pengen minta, nggak masalah. Atau beli, gitu kan? Muliakan diri kita. Jangan ini teman-teman. Kecuali kalau kita ditawarkan, sekali lagi dikasih ya. Oh silakan makan nih, sudah kita makan jadi kan ini baru bisa kalau enggak ini namanya muruah ya menjaga kesucian kehormatan hubungan dengan Allah kalau masih ingat dulu kisahnya Sufyan Tsauri kan yang beliau bekerja tiga bulan di kebun kurma tidak pernah makan satu butir kurma pun di situ sampai yang punya kebun bilang masa kamu tiga bulan turunin kurma sortir segala macam tidak pernah makan dia bilang demi Allah saya nggak pernah makan karena anda belum pernah suruh saya makan begitu mulianya mereka menjaga kehormatan jangan teman-teman masukkan sesuatu yang halal yang hanya memang betul-betul hak kita. Apa hukumnya bila si pemilik catering mengundang dan menghidung meng, apa, menghidangkan kepada calon konsumer lain test food dengan makanan yang diambil dari resepsi yang sedang berlangsung? Mohon penjelasannya Ustaz. Tetap tidak boleh, haram. Sama nggak boleh sama sekali. Bagaimana caranya dia sudah jual lalu dia pakai sebagai sampel lagi buat orang lain? Ini gush namanya, manipulasi data nggak boleh, haram. Kata Nabi SAW, man gashana falaysa minna, siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami, gitu kan? Tidak boleh umat Islam, umat Islam tidak akan berkhianat. Tidak boleh teman-teman sekalian. Ditanya siapa yang punya catering, oh ya saya punya catering. Bisa nggak saya coba? Oh silakan pamit sama yang punya rumah. Ini soalnya sudah dibayar, bukan punya saya lagi. Tapi kalau mau silakan ini alamat saya mau datang silakan atau kita pamit sama sahibul bednya atau sahibul hajanya kita mengatakan saya punya uh, mungkin saya bisa taruh kartu nama saya enggak sebagai promosi ya silahkan kalau enggak jangan tidak boleh ada transaksi di atas transaksi yang lain haram tidak boleh dua transaksi sudah kita jual sudah selesai tidak ada urusan lagi sama kita itu urusannya orang yang sudah beli ada saudara kita yang muslim mengatakan bahwa syahadat terhadap muslim keturunan wajib dilakukan sekali seumur hidup dalam Fathul Majid perkataan Syekh Sanusi karena jika tidak kita belum menjalankan rukun Islam yang pertama Allahu alam saya tidak tahu ada ada anjuran khusus mengucapkan syahadat karena dianggap kita ini ya, lahir dalam keadaan Islam maka harus mengucapkan satu kali Allahu alam saya tidak tahu itu kalau ada secara khusus ya tapi kalau secara global di mana ada perintah di situ seperti misalnya kita syahadat pada saat tahiyat ya syahadat pada saat mendengarkan azan Kan memang ada anjuran ya, syahadat kan? Ya kata Nabi SAW, siapa yang mendengarkan muadzin pada saat mengucapkan syahadat, lalu dia mengatakan juga, wa ana ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulullah bil islami dina. Siapa yang baca ini pada saat mendengarkan muadzin diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sehari ada azan lima kali, berarti kita mengucapkan syahadat itu lima kali. Nah itu ada global, memang ada perintah. Tapi kalau secara khusus dianggap saya belum muslim kalau saya tidak syahadat minimal sekali seumur hidup. Selain daripada apa yang dipandukan tadi tidak pernah ada dalil masalah itu. Tidak pernah Nabi SAW mendatangkan sahabat-sahabat, ayo syahadat lagi kalian yang sudah lahir dalam keadaan Islam. Ah, sudah muslim. Sudah selesai gitu kan. Allah alam itu yang saya tahu. Dalam hal membantu seorang muslim sejauh apa yang harus kita lakukan dilakukan orang yang ingin membantu mengecek informasi yang di apa ini? Yang diberikan oleh orang yang minta bantuan terkait maraknya penipuan, terkait sumbangan belakangan ini. Tentu kalau kita diminta tolongin, kita tolong semampu kita. Ya, nanti akan ada kita menolong saudara muslim agar dia tidak ditipu misalnya. Itu ada poinnya nanti. Akan kita bahas insya Allah pertemuan akan datang. Tentu kita bantu semampunya, semampu kita. Kita berusaha Eh, mencari tahu, menginformasi. Tapi jangan memata-matai ya, karena ada nanti hadis juga ada juga poin nanti tidak boleh memata-matai seorang muslim. Kalau kita diminta agar kamu tolong mata-matain si fulan ini nggak boleh. Kan tugas kita itu. Kita hanya disuruh menghakimi sesuatu yang lahir, yang kelihatan di depan mata. Selain daripada itu bukan tugas kita. nggak usah urusan nama itu. Baik, ada orang minta sumbangan Ustaz. Tadi disebut sumbangan misalnya saya sudah pernah sampaikan contoh ini. Kalau datang ke masjid ini orang bawa proposal, ini masjid saya di Kalimantan, atau masjid saya di Irian, atau di Sulawesi, ini. Yarhamkallah. Dia kasih uh, proposal, baik, kita sumbang semua 100 juta. Sebulan kemudian kita tahu orang itu bohong, dia pergi. Rugi gak kita? Sama sekali tidak. Kita nggak rugi, karena kita tetap diberikan innamal malu bin niat. Kita sudah niat untuk masjid, ya kita dapat pahala masjid. Allah maha adil dengan itu. Nggak perlu khawatir. Apakah Rasulullah SAW pernah mencontohkan sholat gaib? Saya pernah mendengar bahwa sholat gaib adalah bid'ah. Yang saya tahu dari riwayat tentang sholatnya Nabi SAW berhubungan dengan mensolati jenazahnya Najasyi. Ya. Itu dari riwayat yang menyebutkan masalah itu. Allahu alam. Ini sebatas ilmu saya tentunya ya. Kalau memang saya keliru saya beristighfar pada Allah. Tapi yang saya tahu memang ada. Gitu kan? Yang saya tahu memang ada. Dan itu saya sudah sebutkan juga di kajian Sirah Nabawiyah tentang riwayat, eh, tapi saya sekarang tidak terlintas diriwayatkan oleh siapa hadis ini. Tapi jelas Nabi SAW pada saat mendengar Najasyi meninggal, beliau sholat di Madinah gaib karena tidak ada yang mensolatinya. Tapi yang disepakati, hampir disepakati oleh seluruh ulama sebenarnya. Well, ada sebagian yang tidak seperti itu tentunya. Ya, mereka mengatakan sholat gaib beranjak daripada hadis ini adalah dikerjakan kalau uh, orang itu tidak ada yang sholatin. Jadi bukan kayak seperti kita ya udah disolatin di sana dan sholatin lagi semua masjid ikut sholat gitu kan itu Allah alam yang saya tahu eh, pendapat umumnya ulama tidak ada seperti itu ya. Tapi kalau memang ada yang punya pendapat lain ya silahkan saja jangan lagi dipelintir ini ya. Khalid Basalamah lagi dianggap menyesatkan ini ya. Hmm. Bagaimana hukumnya memberi uang kepada pengamen yang suka minta-minta? Kasih saja tapi nasihati. Kasih nasihatin ya ini uang saya kasih ya, tapi jangan dibeliin rokok. Saya sarankan supaya kalau bisa cari kerja, jangan cuma ngamen. Musik itu diharamkan dalam agama Islam sambil nasihatin. Itu insya Allah kurang dari setengah menit nasihat itu. Kemudian kita jalan. Mudah-mudahan manfaat ya mas. Ya, pergi. Gitu ya. Kita jalan. Karena mereka juga kesian, mau makan ya, mau makan. Kita bukan mendukung perilaku mengamennya. Mengaminya adalah musik jelas haram sebagaimana sudah saya jelaskan dalam banyak pertemuan kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita juga tidak boleh membiarkan orang dalam kondisinya kecuali kita tahu jelas orang ini melakukan kemaksiatan yang nyata. Karena ada orang kadang-kadang anak kecil, memang ibunya lagi lapar, lagi susah, cuma tepuk tangannya saja, dia tidak ngerti. Dia ingin inilah cara untuk hidup. Jangan kita bilang musik haram nih berarti tidak usah dikasih. Baik, nasihatin. Iya kan? Kecuali orang itu dasarnya memang dia punya sebuah perusahaan, band, pakai musik, alam, itu lain itu memang profesinya, itu jangan didukung. Tapi kalau orang di pinggir jalan pengamen apa, dia nggak ngerti apa-apa. Dia cuma tahu ini kelebihan saya, apa yang saya harus lakukan gitu. Dia mau hidup, dia mau makan. Ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita berikan hadiah, kita berikan baju, berikan berikan apa namanya eh, makanan, berikan duit, sambil dititipkan pesan supaya dia bisa mandiri. Anda pengen ta'aruf dengan akhwat yang sudah mengenal sunnah tapi dari keluarga ada yang belum setuju. Tentu saja masalah pernikahan antum lebih berhak bukan keluarga yang akan menikah kita gitu kan. Tidak semua keluarga itu harus setuju. Ada orang Masya Allah keluarganya 100 harus semua setuju dia mau menikah. Gimana caranya? Setiap sebuah keputusan teman-teman pasti ada pro kontra. Mana ada satu pendapat semuanya setuju? Susah itu. Umumnya orang semua ada pro kontra walaupun nanti lebih banyak yang pro misalnya. Kita cukup menyampaikan tapi kepada orang tua kita ya. Yang apalagi kalau anak perempuan mesti ada walinya, ayahnya. Laki-laki juga bakti dengan ibu ayahnya minta pendapat mereka itu penting. Tapi kalau sepupu, kerabat jauh semuanya enggak enggak bunda harus mereka tuh harus terlibat dalam masalah ini. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya kalau ada akhwat yang ikut mengantar jenazah kuburan? Apa hukumnya? Karena yang meninggal suaminya. Setahu saya tidak boleh akhwat datang ke mengantar jenazahnya. Karena tidak pernah Nabi SAW mengizinkan atau disebutkan dalam riwayat menyuruh atau bahkan mengizinkan wanita mendatangi kuburan dalam arti kata mengantar jenazah, bukan ziarah ya. Kalau ziarah kubur beda, masuk dalam umumnya hadis Nabi SAW. Karena pernah di Mekah dikatakan, ya Allah melaknat para penziarah wanita ke kuburan gitu kan lalu di Madinah kata Nabi SAW dulu di Mekah saya larang kalian ziarah kubur sekarang ziarahlah karena dia mengingatkan masalah kematian jadi kalau wanita menziarahi boleh saja tapi mengantar jenazah ini nggak pernah ada dalil masalah itu solatin iya makanya dalam sebuah riwayat hakim hadis sahih riwayat hakim dalam kitab mustadraknya tentang masalah wanita yang berkata ya Rasulullah aku adalah utusan seluruh wanita di Madinah ya uh, apa namanya dan ada pertanyaan aku ingin sampaikan bolehkah kata Nabi SAW silahkan kata dia kalian kaum laki-laki sholat berjamaah di masjid mengantar jenazah ini bahasanya mengantar jenazah ini jadi bahasan kita kemudian kalian mencari nafkah buat kami kemudian kalian berjihad di jalan Allah Sementara kami perempuan membersihkan rumah kalian, mencuci baju kalian, ya, memasakkan buat kalian, mengurus anak-anak kalian, dan juga menjadi tempat syahwat kalian. Pertanyaan saya, pahala kami sama pahala kalian sama nggak? Maka Nabi SAW balik ke arah sahabat laki-laki lalu berkata, ada nggak pertanyaan dalam Islam yang lebih penting daripada ini? Artinya kalau laki-laki faham tugasnya, perempuan faham tugasnya, maka ini sudah sempurna kehidupan manusia kan gitu. Kemudian kata Para sahabat terdiam, laki-laki terdiam. Kata Nabi SAW kepada wanita tersebut, pulanglah. Sampaikan kepada seluruh wanita yang kau temui kalau pahala kalian sama. Tapi saksi bahasan kita di sini, wanita ini mengatakan kalian mengantar jenazah. Artinya kami perempuan tidak mengantarnya. Kena anjuran cuma sholat, bukan mengantar jenazah gitu kan. Allahu alam, ini yang saya tahu. Tentu sekali lagi kalau ada yang punya dalil lebih kuat silahkan diikutin. Jangan dengar pendapat saya kalau ada dalil yang tidak benar. Ya, tinggalkan saja, nggak masalah. Ya, saya bukan fanatik, saya bukan orang pemilik madhab, saya cuma seorang daya yang menyampaikan hukum syariah. ya. Kalau antum temukan dalil yang lebih kuat, fadl, silahkan. Ya. Sangat terbuka untuk itu. Saya seorang karyawan swasta, bekerja di bidang pembangunan apartemen seperti pengawas lapangan. Terkadang saya dapat tawaran dari kantor saya untuk mencari kontraktor atau pemborong. Misal, borongan dari kantor 5 juta upahnya. Saya tawarkan ke pemborong 3 juta dan pemborong bersedia dengan upah yang saya tawarkan. Dan untuk pengawasan pekerjaan saya mengawasinya. Pertanyaan, apakah uang hasil yang saya dapatkan halal? Haram. Haram, jangan coba-coba. Sekali lagi, haram, nggak boleh. Karena Anda sedang ditugaskan dengan nilai yang sudah ada. 5 juta ya, tawarkan ke orang. Kita tawarin, kita jadi pegawai kan. Akad kita punya gaji. Kecuali perusahaan memang membuka diri. Saya keluarin anggaran 5 juta, terserah kamu mau dapat berapa berapapun untuk pemborong silahkan lebihnya buat kamu jelas bahasanya silahkan halal tapi saya yakin perusahaannya tidak akan begitu Hah? Pasti perusahaan kalau tahu 3 juta diambil sama dia 2 juta itu. Iya nggak? Hah? Cuma ngangguk-ngangguk saja. Benar nggak? Jadi jelas nggak boleh. Sama kita manipulasi. Gini, posisikan diri kita kepada orang itu. Kalau anda yang bertanya ini menjadi pemilik perusahaan, kira-kira mau nggak digituin? Ada pegawai kita pekerjakan, kita keluarin anggaran 5 juta, kita tahu itu di pasaran memang seperti itu, lalu kemudian dia dapat 3 juta, lalu 2 juta dikantongin sama dia. Plus lagi dia jadi pengawas, dia dapat gaji lagi kan dari perusahaan ya. Ini memanipulasi data semua jadi uang haram. Jangan bermain-main. Seorang muslim teman-teman jelas, halal halal haram haram. Yang haram ditinggalkan, nggak ada urusannya. Mau orang tahu nggak tahu urusan saya sama Allah. Allah ini maha melihat teman-teman, maha mengetahui. Nggak bisa kita sembunyi. Kata Nabi SAW, siapa yang menyembunyikan sesuatu, maka Allah akan perlihatkan dari perilakunya. Kebongkar tuh. Ada nggak orang yang berkhianat selama ini nggak terbongkar? Hah? Tidak ada, mustahil. Datangkan kepada saya satu orang berkhianat kemudian tidak tidak terbongkar. Mustahil, pasti terbongkar. Sekarang kah, besok kah, lusa kah, satu tahun lagi kah, sepuluh tahun lagi kah? Ada orang korupsi kemudian sepuluh tahun lagi baru ketahuan rumahnya mewah segala disita semua malah dipermalukan. Makin banyak pelanggaran agama, makin besar konsekuensi hukum. Orang zina sekali dengan orang zina sepuluh kali beda hukumannya. Orang curi sejuta dengan orang curi sudah satu miliar beda. Dia belum kebongkar sekarang dan satu waktu akumulasinya berat. Berat. Gak ada dosa. Jangan mengkhayal teman-teman berbuat dosa tidak ada konsekuensi hukum. Demi Allah akan ada hukumannya. Dan konsekuensi hukumnya lebih berat. Buat nota palsu sejuta demi Allah akan hilang dari kita. Bukan sejuta, seratus juta, satu miliar. Sakit, biaya rumah sakit lebih besar daripada itu. Gak bisa. Harus difahami teman-teman ini. Orang kalau faham dia tidak akan buat dosa karena dosa itu konsekuensinya lebih berat. Dimulai dengan ketakut-takutan berzina itu takut duluan. Takut. Apa enaknya seksual kalau orang takut? Gak ada kenikmatan. Mau dibedain dengan sama istri, dengan suami yang halal, dengan tenang, dengan mandi, dengan wangi, bisa ngobrol, bisa makan, enak biologisnya. Dengan orang yang zina sembunyi-sembunyi apa nikmatnya? Syaitan menghiasi itu enak-enak, padahal sebenarnya tidak. Dosa dimulai dengan ketakutan, diakhiri dengan penyesalan. Itu ibadah dimulai dengan keikhlasan, ketulusan, dan kemudian diakhiri dengan kenikmatan. Ya, Harusnya kita paham masalah ini teman-teman sekalian. Jangan buat pinggul dosa, tidak perlu. Tidak ada gunanya. Kalau antum menyembunyikan uang 2 juta itu, maka akan jadi konsekuensi hukum yang berat. Berat. Maka akan lebih berat, nanti ada penyakit, nanti ada macam-macam cobaannya. Dia sudah menjadi sunnatullah. Ada seorang ikhwan yang bertaruh ke Ana, Ana, sedi, Ana selidiki untuk dengan mengirim dan membayar mata-mata di kampusnya. Tempat kerjanya dan lingkungan rumahnya selama satu bulan. Ternyata laporan dari orang bayaran Ana, Alhamdulillah ikhwan itu cukup soleh. Minimal selalu menjaga waktu, sholat lima waktu. Dan sering mengikuti kajian sunnah termasuk kajian Ustadz Khalid. Hmm. Akan tetapi orang tua anak kurang setuju karena ikhwan ini secara finansial masih kurang karena faktor pekerjaan yang masih ngontrak masih kontrak. Bagaimana menurut pandangan dapat Ustaz? Sikap bagaimana yang harus Anda lakukan kepada orang tua anak? Pengertian apa yang harus Anda berikan kepada orang tua? Jazakallah khair. Rekaman dari jawaban ini semoga cepat diupload biar Anda bisa berikan kepada orang tua Anda. <laughs> ini rupanya menunggangi pengajian ya. Biar masanya banyak gitu. Pertama mata-matai tidak boleh teman-teman sekalian. Memata-matai dalam Islam tidak boleh. Nanti akan kita bahas masalah itu. Walaupun niatnya baik. Kecuali memang ada berhubungan dengan masalah hukum agama. Seperti Nabi SAW pernah contohkan memata-matai pasukan musuh itu mungkin. Tapi memata-matai calon pasangan. Ya. Ini tidak pernah ada syariatnya. Baik bagaimana caranya saya tahu saya kasih jalan pintasnya. Sholat dua rakaat istikharah kepada Rabbul Alamin. Minta kepada Allah sujud. Doanya Allahumma in kana amr ya Allah kalau perkara ini khairun li baik buat saya fi dini di agamaku wa dunyaya dan kehidupan duniaku wa ma'ashi dan perputaran roda kehidupanku wa akibatu amri dan nanti akhir hidupku di akhirat baik faqdurhu li takdirkan buat saya wa yassirhu li mudahkan buat saya thumma barik li fi dan berkahi untuk saya lihat luar biasanya dua istikharah nggak butuh pengawas nggak butuh mata-mata ini nah. Ini luar biasa doanya, hafal doa itu, makanya jangan malas menghafal nih. Hah? Hafal doa istikharah itu. Kemudian ya Allah, ingkana hadal amr, kalau perkara ini disebutkan perkaranya apa kepada Allah SWT dalam sholat istikharah dua rakaat lima menit sepuluh menit teman-teman sekalian syarrun li buruk buat saya fi dini di agamaku wa dunianya di kehidupan duniaku wa wa ma'ashi dan roda kehidupanku wa akibatu amri dan akibat nanti urusanku di akhirat fasrifhu anni jauhkan ini masalah dariku wasrifni anhu dan jauhkan saya dari ini dari masalah ini juga rasa sukanya rasa cenderungnya semua hilangkan gitu summa duk summa li khaira dini bihi kemudian takdirkanlah kebaikan untukku dan buatlah aku ridho dengannya kata ulama istikharah dan doanya teman-teman jalan pintas minta doa jalan pintas itu kalau kita mau berdoa jangka panjang banyak pahalanya yang berdoa sekarang mau lebih pendek, sholat istihara, baca doa istihara. Karena kita minta, ya Allah kalau baik mudahkan, berkahi. Ini termasuk apa kata ulama, kalau kita mau nikah Allah buat orang tuanya, sepupunya, ke siapa semua jadi ridho. Jadi mau semua. Termasuk orang tua kita. Kalau Allah sudah takdirkan teman-teman, orang tua kita sendiri akan mengatakan sudah nikah aja sama dia. Itu saran saya, istihara. Nggak usah kirim mata-mata, nggak usah apa-apa, nggak usah. Sudah ada rocky atid, ada sekretaris dari Allah gratis, nggak dibayar. Hah? Udah catat semua. Dan kalau minta petunjuk sama Allah, Allah berikan petunjuk tidak akan salah teman-teman sekalian. Itu saran saya, istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta Allah akan lunakkan hati orang tua kita juga insya Allah. Doakan saya agar proses hijrah saya dalam dari lembaga ribawi lancar karena tepat sore tadi saya beranikan diri untuk menghadap direktur perusahaan saya agar e, denda 100 juta saya diringankan atau bahkan dihilangkan dan minta doa juga agar di, di, direktur saya tersebut juga diberi kemudahan untuk keluar dari lembaga ribawi. Terima kasih Ustaz. Semoga Allah mudahkan. Dan keputusan seperti ini ini baru namanya jantan nih. Hah? Baik, haram-haram tinggalkan. Lebih baik saya tinggalkan daripada saya jadi masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengalirkan darah di urat saraf kita. Allah yang menempelkan otot-otot kita pada tulangnya, menaruh sumsum dalam tulangnya. Allah yang membuat kita bisa bernafas. Kita ini cuma seperti makhluk, memang makhluk Allah yang berjalan sesuai dengan Allah inginkan. Bagaimana caranya teman-teman sekalian kita tidak merasa khawatir dengan azabnya Allah atau kita tidak merasa puas dengan meminta kepada Rabbul Alamin? Saya kadang-kadang kalau ditanya, Ustaz, uh, Anda pekerjaannya apa? Saya pegawai langit, Pak. Ya. Kok pegawai langit? Di mana nih ada pegawai langit? Lah iya. Saya berdakwah jalan Allah, saya pegawainya Allah sekarang. Nah, ini jadi pegawai Allah luar biasa nih gitu kan. Jangan lagi dipelintir perkataan ini. Nah. ini banyak sekali ahli pelintir luar biasa ini. Ini bahasanya jelas gitu kan. Ini adalah tanda kutip saya mengatakan dai-dai adalah meneruskan agamanya Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jadi memang kita berhubungan dengan Allah Taala adalah sebuah kemuliaan teman-teman sekalian. Allahu alam ini yang saya tahu pelaksanaan sholat subuh yang biasanya imam melakukan doa kunut se selesai ruku yang kedua anda tidak pernah hmm, apa ini mengikuti namun satu kali si imam lupa membaca doa kunut dan diganti dengan sujud sahwi dua kali sujud mohon penjelasannya Ustaz apakah ini bisa disebut bid'ah ditutup dengan bid'ah tentu saja tidak masalah khilafiyah yang masih dibicarakan oleh para ulama jangan spo spontanitas difonis sebagai sebuah perbuatan yang bid'ah gitu kan harus kita faham masalah ini Imam Ahmad yang berselisih dengan Imam Syafi'i murid sama guru Imam Syafi'i men mensohikan semua hadis berhubungan dengan kunut subuh termasuk hadis Nabi SAW, riwayat yang menyebutkan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kunut selama hidupnya di waktu subuh ini disahihkan oleh Imam Syafi'i dan jadikan sebagai bagian daripada mata beliau Imam Ahmad meneliti hadis tersebut dan mengatakan hadis ini lemah, nggak bisa dipakai. Dan beliau mengatakan pada murid-muridnya lemah. Tapi satu waktu pernah muridnya mengatakan, bagaimana kalau saya sholat di belakang syafi'i, di belakang guru anda Imam Syafi'i atau orang yang bermadhab Syafi'i ini. Apakah saya kunut atau tidak? Kata Imam Ahmad yang tidak mau kunut tidak usah ikut sholat. Maksudnya apa? Kunutlah. Ya, kunut saja. Karena memang orang masih berkeyakinan kalau itu hadis ada kesohiannya. Mungkin saya salah bisa saja. Karena ini masih masalah khilafah jadi jangan tidak ikut, ikut saja. Kalau masalah dia sujud sahwi sama juga, walaupun kita yakin kita benar. Ada imam nih lagi sholat maghrib, ternyata dia empat rakaat. Kita sudah ingatkan subhanallah, dia nggak mau dengar. Mungkin dia yakin, tetap aja dilanjutin sama dia. Baik, setelah itu karena dia bimbang, dia sujud sahwi. Makmum ikut atau tidak? Ikut. Ikut. Walaupun imamnya salah. Gitu kan? Diikuti dia, kita dia tahiyat nih. Sudah misalnya tah, rakaat ketiga, duhur. Dia duduk tahiyat. Kita ingatkan subhanallah, dia nggak mau. Kita baca dia duduk, ya ikuti imamnya. Walaupun kita tahu dia salah. Diingatkan dia tidak mau, ya kita ikuti imamnya. Nanti kita menyempurnakan sendiri. Kalau dia sampai lebih, ya sudah. Kita ikutin saja, tapi kita sudah mendapatkan pahala. Karena memang imam itu dijadikan untuk menyempurnakan sholat. Allah a'lam. Apakah boleh kita, eh, apakah boleh bila kita hanya mampu kurban satu ekor kambing diniatkan kurban untuk seluruh keluarga. Saya pernah dengar dalil yang mengatakan Nabi pernah berkurban dengan niat untukku dan umatku. Mohon penjelasannya. Boleh sekali. Itu disebutkan dalam hadis sahih melalui Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Abu Ayyub al Ansar radhiyallahu anhu yang mengatakan di zaman Nabi SAW seseorang di antara kami berkurban dengan seekor domba untuk dia dan keluarganya dan dia membagikannya. Itu ada masalah. Bagi teman-teman insya Allah yang hadir uh, khutbah id di sini insya Allah di Kalibata saya akan khutbah nanti dan kita akan bahas panjang lebar tentang 10 Zulhijjah dan juga kurban ini berhubungan juga dengan masalah apa yang harus dilakukan sampai hari tasyrik. Jadi itu nggak ada masalah itu hadis sahih. Boleh saja kalau orang tidak mampu. Tapi kalau dia punya kemampuan, dia bisa berkurban dia sendiri, istrinya sendiri itu bagus sekali. Fadilah. Nabi SAW pernah ber, dalam riwayat eh, disebutkan hadis sahih riwayat Bukhari pernah berkurban dengan dua ekor domba putih yang memiliki titik-titik hitam, ya bulu-bulu hitam, titik hitam di tubuhnya dan bertanduk. Nabi SAW juga dalam riwayat dikatakan pernah menyembelih 60 eh, pernah memilih 65 ekor domba untuk diri beliau sendiri dan beliau menyembelih dengan tangannya 15 ekor sisanya dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi itu semua boleh saja. Tapi kalau orang tidak mampu satu ekor kambing untuk semua boleh, nggak ada masalah. Ya. Apa pengertian silaturahim menurut pengertian syariat? Karena banyak yang menafsirkan makna silaturahim secara sembarangan. Sudah saya bahasakan sering. Sila artinya hubungan, rahim punya hubungan darah. Tidak boleh setiap muslim mengatakan satu sama yang lain kita bersilaturahim. Kita menjalin ukhuwah iya. Karena rahim adalah orang yang punya hubungan nasab. Dan sudah pernah saya jelaskan ada tiga hubungan kita yang bisa dikatakan punya hubungan rahim ini. Yang pertama yang sifatnya fitrah, rahim fitrah. Ya Artinya kita begitu lahir sudah jadi rahim kita. Seperti misalnya orang tua, kedua orang tua, kakek, nenek, jalur langsung ke atas, jalur langsung ke bawah, jalur langsung ke samping. Saudara-saudaranya ayah, saudaranya ibu, saudara-saudara kita, ponakan-ponakan dari saudara ini semua adalah anak, cucu ini semua jalur langsung. Namanya ini fitrah secara alami sudah ada. Ada yang kedua menjadi rahim kita karena masalah pernikahan. Seperti kasus pasangan hidup kita, suami istri Tadinya orang asing, tapi menjadi punya hubungan rahim karena menikah. Mertua, tadinya orang asing, bisa menjadi punya hubungan. Ya, anak mantu, ini semua termasuk ya. Kemudian pasangan orang tua kita, pasangan ayah, misal ayah kita poligami misalnya, atau ibu seorang ibu janda, anak-anaknya sudah besar lalu dia nikah lagi. Kemudian ada suaminya, maka suaminya menjadi uh, mahramnya anaknya dia, anaknya si ibu tadi. Ini lalu pernikahan. Yang ketiga melalui susuan. Susuan ini juga termasuk kalau sudah pernah disusuin. Jadi kalau anak si A disusuin oleh eh, misalnya oleh si ibu eh, ibu A memiliki anak satu, ibu B memiliki anak juga eh, dua misalnya. Si ibu A membiarkan anaknya disusui oleh ibu B, maka anak ibu A ini berjadi saudara susunya anaknya ibu B. Semua saudaranya anaknya ibu B jadi mahramnya, gitu kan? Anak yang disusuin. Tapi ini tidak berlaku sebaliknya ya. Bukan berlaku anak-anaknya ibu B yang menyusui, berlaku pada saudara-saudaranya anak yang disusuin ini dari ibu A. Faham maksudnya ya? Apa boleh buat kalau tidak faham? Ya. Apakah wajib memenuhi undangan yang ditujukan buat rame-rame? Misal di kantor eh, ada undangan diperuntukkan untuk buat staf kantor, tidak diperuntukkan untuk perorangan. Kalau antum masuk dalam staf itu boleh, tapi kalau tidak nggak ikut-ikutan. Nggak boleh nih, haram makan apa-apa di situ. Nggak ada urusannya. Ada orang yang ikut-ikutan pergi acara perkawinan temannya, nggak diundang. Kenapa harus hadir? Nah, karena makanannya enak, ya belilah makanan. Nggak boleh nih, haram. Ya. Semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga sama-sama jazakallah khair. Uh, maaf Ustaz, keluar dari tema. Apakah memanjangkan jenggot termasuk hak seorang muslim? Karena di tempat kerja saya kumis dan jenggot harus dipotong tanpa harus ada alasan potong atau keluar. Mohon nasihatnya Ustaz. Tentu saja sunnah Nabi SAW itu hak seorang muslim. Sunnah Nabi SAW. Memang kan ini ya saya heran ya. Kenapa perusahaan ini banyak menolak jenggot? Ini ada apa? Hah? Apa punya jenggot dengan prestasi? Kalau dia berjenggot lalu kemudian jadi buruk, males datang, lain, suka tidur. Lain. Kalau jenggot tidak ada hubungannya sama sekali, ringan, setiap lembarnya cuma ini kalau semua jenggot saya ditimbang ini mungkin cuma berapa on ya. kalau satu jenggot 10 kilo berat membuat muka jadi jelek mungkin lah wajar lagian jenggot tumbuh di dagu saya bukan dagu dia kenapa dia kenapa orang ini ribut ini kenapa apa masalahnya gitu ini sunnah Nabi SAW kenapa jenggot dibenci teman-teman sekalian aneh potong jenggot atau keluar subhanallah keluar ya akhirnya mulia hidup sebagai seorang muslim keluar yang memberikan rezeki Allah pencipta langit dan bumi memang dia yang berikan rezeki kata Nabi SAW hadis harus diyakini mantara kasyai'an lillah abdalahu khairan min yang meninggalkan suatu karena Allah Allah akan gantikan yang lebih baik untuknya harus mulia bekerja pindah tempat lain insya Allah Allah akan ganti yang lebih baik gitu ya. kenapa harus meninggalkan sunnah Nabi SAW hanya karena urusan dunia Bagaimana cara mengajak pria non-muslim untuk masuk Islam sebelum sampai ke pernikahan? Allah saran saya, jangan. Maksudnya jangan hubungkan antara mengajak dia masuk Islam dengan pernikahan. Kalau dia menikah hanya karena pernikahan bahaya. Akhirnya nanti malas sholat, akhirnya nanti malas begini. Dan teman-teman sekalian jangan terpengaruh dengan casing. Hah? Ini orang putih gagah tinggi, casing. Ini orang cantik begini, oh, tapi tapi ada tapinya suka di diskotik, tapi suka mabuk. Tidak ada gunanya. Baik, setelah menikah anggap antum dapat pasangan yang paling ideal, sudah paling cantik, sudah paling gagah. Habis itu apa? Emang bisa dimakan tuh gagah sama cantik? itu casingnya, gitu kan? Artinya kalau ada alhamdulillah, tapi kalau tidak ada atau konsekuensinya berat, terganggu keimanan kita, akhwat sudah pakai jilbab besar hanya diganggu dengan suaminya misalnya nanti nggak bisa sholat, nanti nggak bisa pengajian atau ikhwa sudah pengajian tapi kena cantiknya perempuan itu akhirnya tidak mau berhijab, akhirnya dia malu kalau jalan bersama. Untuk apa jadi PR ini? Hah? Kata Nabi SAW kalau seseorang yang kalian terganggu syahwatnya Ya, di luar rumahnya kembali kepada pasangannya karena dia memiliki apa yang dimiliki oleh orang itu. Kemaluannya sama, casing luarnya yang berbeda. Ujung-ujungnya sama kalau biologis. Hah? Sama saja. Ada orang bangga begini begitu, sama sama nggak ada bedanya. Sama orang makan, tahu makan beragam macam makanan. Oke, kita bisa pilih mau makan bakso, mau makan sayur asam. Oke lah kita milih. Tapi kalau tidak ada, makan yang ada sudah bismillah karena ujung-ujungnya hanya menghilangkan lapar. Tesnya cuma di lidah kan gitu. Kemasannya kalau ada alhamdulillah bukan tidak boleh, tapi kalau nggak ada ya, biasa saja, gitu kan. Jadi jangan sampai dipersulit teman-teman. Ini kadang-kadang persepsi kita yang salah. Harus diperbaikin. Saya kalau tidak makan di rumah saya, saya tidak bisa makan. Jadi rumit kan? Kalau lapar di jalanan, di mana ya selama halal makanlah. Saya kalau lapar motor saya saya parkir sebentar, saya makan makan di alam pinggir. Alhamdulillah biasa. Artinya simple saja mudahin kan bisa. Saya kalau tidak tidur di rumah saya nggak bisa tidur, nggak bisa tidur benar. Kalau ke rumah nenek, ke rumah kakek, ke rumah keluarga lagi memang harus nginap, nginap lah biasa. Kan tidur kan gitu. Saya kalau tidak nikah sama orang ini saya bisa gila. Gila bener nanti. Tidak mau ya sudahlah, gitu kan. Banyak orang lain. Saya baru resign dari bank konvensional, saya berencana berdagang. Apakah teman-teman, apabila teman-teman di bank dahulu ingin membeli dagangan saya, saya tidak apa-apa. Apakah tidak apa-apa? Karena uangnya adalah uang riba kapan saya sudah tahu uh, karena saya sudah tahu asal usul uangnya. Tentu kalau kita sudah tahu uang haram teman-teman tidak boleh diterima. Kalau kita sudah tahu, kalau kita tidak tahu hukumnya zahir. Tapi kalau kita tahu ini sama dengan pezina bawa uangnya, kita tahu proses pezina. uh, uangnya riba jelas, uangnya hasil korupsi, uang hasil curi, kita tahu. Jangan cuma karena mau laku dagangan lalu kita jual, enggak maaf enggak bisa, karena uang anda haram, sampaikan apa adanya saya nggak mau masukkan uang haram. Oh kamu sombong ya? Bukan sombong, ini urusan akhirat, ini urusan agama, jelaskan. Ini masalah halal haram, hukumnya Allah, nggak bisa main-main di sini. Saya nggak bisa karena itu, mohon maaf, masih banyak toko lain silahkan bisa beli. Jadi harus punya prinsip ya. Kalau kita tegas pada kebenaran teman-teman itu prestasi, itu bagus. Boleh-boleh nggak boleh, menurut agama, haram-haram, nggak bisa. Jangan toleransi di situ, nggak bisa. Kalau masih mubah, mungkin masih makruh, mungkin, tapi kalau haram nggak bisa. Satu dirham riba, kata Nabi SAW, satu dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Untuk apa kita terima? Maaf akhi saudaraku nggak bisa karena ada hadis Nabi begini saya terima saya terima satu dirhammu ini sama dengan satu rupiahmu ini sama dengan 36 kali saya berzina untuk apa saya paksain nggak bisa silakan mau order ke tempat lain silakan ke saya jangan saya betul-betul keluar dari bank ini karena saya tahu begini banyak teman-teman begitu ya dia berhenti dari zina dia berhenti dari riba dia berhenti dari apalah pekerjaan yang haram tadinya, tapi syaitan menggoda dia. ini syaitan tidak bisa goda dia untuk keluar, dia sudah keluar nih. Tapi syaitan buat dia punya hubungan terus sama teman-temannya nih. Tetap aja sama-sama, sebentar ditraktir, sebentar ini, makan lagi yang haram. Ya. Tetap bergaul iya, tapi memasukkan sumber dari yang haram jangan. Saya tadi mengatakan memutuskan hubungan dalam arti kata menjadikan sahabat ya. Tapi kalau dia seorang muslim, dia telepon, dia nanya kabar silakan, minta nasihat silakan sakit dijenguk itu silahkan kita bisa nasihatnya tapi yang saya maksud tadi putus hubungan pada saat saya bahas masalah putus hubungan dengan teman-teman komunitas yang bahaya ini yang bisa merusak iman itu besar sekali teman-teman yang ya, pengaruhnya maka saya bilang putus-putus menjadikan sebagai sahabat dekat jadi tiap hari ngobrol tiap hari janjian ini jangan Jangan, kita manusia berpengaruh. Kuping kita ini walaupun kecil lubangnya teman-teman pengaruhnya ke hati loh. Tadi dua jam saya ngomong ini, ngomong ini, ngomong segala. Masuk ke hati nggak? Kan berpengaruh karena kuping kita ini masuk konek ke hati, mata konek ke hati, mulut konek ke hati. Orang ngomong saya ayo saya mau kencing ya, kita juga mau kencing tuh. Karena pengaruhnya gitu kan, besarnya. Bagaimana kita dulu sama teman-teman lalu menc dia menceritakan prestasinya, saya baru dapat oh pinjaman sekian miliar, bunganya cuma sekian, oh gampang tuh saya besok keluarin mobil. Pengaruh nggak kira-kira? Pengaruh. Jangan, tidak usah buka lagi pintu itu. Sekalian hijrah ya hijrah gitu kan. Sekalian 100%, jangan main-main dalam masalah seperti itu. Bagaimana orang-orang pedalaman yang tidak sempat mendengar Islam dalam hidupnya? Apakah masuk neraka? Orang pedalaman misal suku di Irian. Syukran Ustaz. Tentu saja kalau sekarang, kalau di zaman sekarang bisa dikatakan hampir semuanya mendapatkan informasi ya, media. Saya termasuk sudah masuk ke Irian, saya masuk sampai ke pedalaman-pedalamannya, Beberapa tahun dari tahun 2003 sampai 2007 atau 2008 saya masih bolak-balik. Saya pakai sampai speedboat, pakai kapal longboatnya orang-orang di sana yang ke kapal buatan tangan sampai ke masuk pedalaman 6 jam, 9 jam ke dalam hutan. Tidak ada lampu, nggak ada apa gitu. Tapi saya melihat di sana itu hampir dikatakan tidak ada desa yang saya masuk yang jauh sekali, jauh ke dalam pedalaman, gelap, nggak ada apa-apa, buaya banyak di sebelah-sebelah kapal tuh waktu lagi jalan itu, gitu kan. Itu kemudian pada saat tiba di sana ada orang muslim, ada orang muslim dan mereka kenal. Ada orang Islam di sini tanya orang asli pedalaman, oh ada di dalam sana, ada di sini, ada di sini. Mereka tunjuk. Ada mereka bangun musola, <laughs> ada. Artinya sampai Islam ke mereka, gitu kan. Dan subhanallah tidak ada manusia yang Allah inginkan masuk neraka, pasti sampai pada yang sinyal hidayah, pasti. Tinggal dia mau tangkap atau tidak. Tapi kalau misal, ini kan kalau dibahas tadi masalah irian ya, Allahu alam mungkin berapa tahun lalu pada tahun masih belum ada media mungkin lah ya gitu itu mungkin masuk dalam orang eh, orang-orang yang dianggap ada hadis yang menjelaskan kalau orang yang tidak sampai kepadanya dakwah maka pada hari kiamat Allah azza wajal akan menguji mereka dan ini saya sudah bahas di di YouTube sudah ada tentang uh, bahasan tentang masalah Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka kajian buku kajian kitab itu dan itu uh, tentang neraka ada saya bahas ada hadis yang sahih menjelaskan diriwayatkan Munziri eh, dan juga diriwayatkan oleh Hakim bahwasanya Allah Azza wa Jalla nanti akan menguji hamba-hambanya yang tidak sempat sampai pada mereka dakwah di hari kiamat nanti. Di hari kiamat semua orang sudah tahu ini Allah Tuhan kita, gitu loh. Gak ada lagi orang yang tidak tahu. Maka Allah menguji mereka dengan mendatangkan neraka dan menyuruh mereka untuk loncat ke dalam api neraka, gitu kan? Kalau mereka yang patuh loncat ke api neraka kata Nabi SAW demi jiwa Muhammad dan dalam genggamannya neraka tidak akan membakarnya tidak akan membakarnya karena cuma ujian. Berarti dia patuh. Orang yang tidak mau loncat berarti dia tidak patuh. Artinya kalau di dunia pun dapat hidayah mereka tidak mau ikut. Maka itu ujian dari Allah SWT. Kuasa Allah bagaimana mengujinya. Ya. Itu hadis tentunya bukan penyampaian saya pribadi tapi ini hadis Nabi SAW lebih jelas bisa kembali kepada bahasan Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Allahu a'lam. Baik, Alhamdulillah bahasan kita sudah selesai dan semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita dan semoga saja semua kesalahan kita dari yang kecil sampai yang besar baik di majelis ini maupun di luar majelis ini selama hidup kita dimaafkan oleh Allah Sang Pemurah dan juga Sang Maha Pemberi Pemaaf dan sekaligus diganti dengan kemahamurannya menjadi pahala dan juga semoga sisa umur kita ke depan semua diberkahi olehnya, diberkahi di harta kita, di ilmu kita, di umur dan puncaknya kita masuk dalam surga Firdaus tanpa hisab. Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka pernah sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahmurannya menyatukan sekali lagi kita di surga Firdausnya tanpa hisab. Mana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, pada saran dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.